Dan sebagaimana tuntunan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tabi'in juga dari a'immah matbu'in dari para imam-imam yang diikuti ya tentang bagaimana konsep kita menyikapi pemimpin dalam mentaati mereka dan menyikapi keberadaan mereka. Tadi telah kita sampaikan banyak poin, ya. Kemudian langsung masuk <clears throat> tentang hak-hak para penguasa tersebut atas rakyatnya. Apa saja hak mereka? Ya. Kan? Nah, para penguasa ini tentunya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi subuh, bahwasanya penguasa ini adalah penguasa yang sampai ke tampuk kekuasaan. Bagaimanapun cara mereka mencapai tampuk kekuasaan itu layahimuna, nggak penting buat kita, terserah dia. Yang penting atas kita adalah ketika mereka sampai ke tampuk itu, maka kita punya kewajiban atas mereka, mereka pun punya hak atas kita. Ya. Mau mereka sampai dengan cara-cara yang bukan islami, cara-cara kafiri, seperti kudeta, seperti eh, apa cara-cara pengumpulan suara yang berjalan. Itu bukan cara-cara yang datang dari Islam, itu cara-cara kafir. Itu tidak penting untuk kita. Yang jelas dia sudah sampai tampuk itu. Atau mau cara-cara eh, dia mengalahkan penguasa yang ada di tempat itu eh, dengan pasukannya sehingga pasukan atau akhirnya dia yang berkuasa di tempat tersebut seperti berjalannya kekuasaan pada zaman dahulu itu terserah yang jelas sudah sampai di tampuk kepemimpinan, maka dia disebut Al-Hakim al mutazalib Hakim yang menang. Ini istilahnya nanti disebut Al-Hakim Al-Mutazallib. Ini penguasa yang ada yang telah berkuasa pada akhirnya. Gitu. Nah mereka memiliki hak-hak atas kita, atas kaumnya. Jadi kita telah sebutkan dua. Nah, kita ulang <clears throat> yang pertama yaitu dia memiliki hak untuk mendapatkan bayat dari kaumnya agar kita membayat ini kewajiban kita untuk membayat mereka bayat adalah kalau sering kita dengar istilah tersebut bayat bayat bayat maka maknanya apa maka maknanya bayat bayat adalah al, al ahdu al ta'ah janji untuk setia mentaati ya bahwasanya al mubayyin orang-orang yang membaiat itu dengan bayatnya dia menegaskan bahwa saya bahwasanya dia menerima si penguasa ini sebagai penguasanya, sebagai imamnya. Nazaran li amri anfusihim wa umuril muslimin. Ya, demi kebaikan dirinya dan demi kebaikan khalayak rakyatnya. Ya. La yunazi'unahu fi syai'in min dzalik. Dan mereka siap mentaatinya dan tidak membantah perintah-perintahnya. Ini bayat. Maknanya bayat demikian. Ya? Wa yuti'uhu jami' fi masukan lifuhum bihi. Dan di mana seseorang yang membaikan, maknanya dia berjanji untuk siap mentaatinya atas apa-apa yang diperintahkannya silman syadwal makrah baik lagi dalam keadaan sulit ataupun lagi dalam keadaan senang fil usri wal yusr baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit ya. illa kecuali an ya'mura ma'siyatillah kalau orang tersebut memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah maka pada hal itu tidak kita taati ya yang tadi kita ulang-ulang udah kita udah ulang-ulang bagaimana bahwasanya yang namanya mentaati penguasa adalah sebatas ya, kan? eh, eh, selama selama apa yang diperintahkannya bukanlah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala namun ketika yang diperintahkannya adalah maksiat, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat kepada sang khaliq. Ya. Namun tidak juga maknanya karena hal tersebut, karena satu dua perintah yang dia perintahkan adalah maksiat, tidak juga maknanya dengan itu kita boleh berontak secara umum. Nah, kurang ajar, menjelek-jelekannya, menjatuhkannya, menjelek-jelekannya di jalanan. Tidak, tidak. Itu bukan ajaran-ajaran yang datang dari Islam sama sekali. Ya. Dalil wajibnya bayan tadi telah kita sampaikan dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian, ya. kemudian juga makna bayat adalah وأن يقتل الخارجي كما هو في صحيحين من حديث أرفجه ابن شريحيل الأشجعي makna bayat berjanji setia kepada penguasa yang ada resikonya adalah maknanya adalah agar ketika terdapat sebuah kelompok yang berontak terhadap penguasa yang ada maka kita membenarkan penguasa yang ada untuk memeranginya dan menumpahkan darahnya ini memerangi kelompok yang berontak dan menumpahkan ya, darah mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan keluarnya satu barisan atau sekelompok orang dari satu komunitas, dari satu rakyat, dari sebuah dari sebuah umat keluar sebagian eh, dan memberontak kepada penguasa yang ada, maka akan mengganggu maslahat umum yang berjalan, ketertiban umum yang jalan. Oke? Okay? Nah ini orang yang khariji demikian, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin demikian, ayyuktel, maka agar dibunuh sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Al ibnu Shuraihil al Ashja'i radhiyallahu anhu dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriq jama'atakum Barang siapa yang datang pada kalian Wa amrukum jami' ala rajulin wahid. Padahal kalian berada di bawah kepenguasaan satu orang. Kalian telah sepakat dan telah tenang berada di bawah kepenguasaan satu orang. Kemudian ada seseorang datang pada kalian berniat untuk memecah kalian, ya, mengajak kalian atau memecah barisan kalian untuk memberontak kepada pemimpin yang telah kalian sepakati, faktuluhu, maka bunuh dia. Atau bunuh dia. Tentunya Bagaimana tadi kita jelaskan bahwa khitab ini diberikan kepada penguasa yang ada. Tidaklah setiap orang boleh membawa senjata untuk membunuh orang-orang yang menyuruh kepada pemberontakan. Nah, nah, nah, sebagaimana had-had yang ada di dalam Islam. Diperintahkan potong tangan. Diperintahkan nggak untuk potong tangan dari pencuri Ya kan? Asyariq wa syariqatu, potong, dia, Demikian kan? Ya? Apakah maknanya ini ditujukan kepada setiap individu muslim ketika ketemu maling kita potong? Tidak demikian. Oke? Okay? Ini ditujukan kepada kuasa yang ada, penguasa yang ada, yang punya power. Mereka yang terkena kewajiban untuk mendirikan hadhajin azani wa tuwazani fajlidu kulla wahidun min huma wa tajalda. wanita, wanita, pezina lelaki, maka cambuklah masing-masing dari mereka seratus kali bukan. Apakah yang ini kepada setiap individu muslim? Tidak, satu ada pemerintah yang berlaku. berlaku. Demikian pula hal yang kita sedang sampaikan ini. Yang kedua, hak mereka, hak para penguasa adalah as-sam'u wa ta'ah untuk selalu didengar dan ditaati. <clears throat> Maka kewajiban kita untuk selalu mendengar dan mentaati mereka fi ghairi ma'siyatillah ta'ala kecuali uh, untuk selalu didengar dan ditaati perintah-perintahnya selama tidak berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati mereka, mendengar dan mentaati mereka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Lihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para penguasa yang ada di antara kalian. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan hal tersebut. Iya. Nah, ya, tadi kita telah jelaskan Ciri kekeliruan sebuah kaum adalah ketika mereka mencoba berpaling dari ayat ini dengan hujah bahwa oh iya tapi pemimpin yang kayak gimana dulu yang suruh ditaati. Okay? Pemimpin yang kayak gimana dulu yang suruh di taati, Ketika diperintahkan pada mereka diserukan untuk taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa yang ada di antara kalian. Okay? Mereka berpaling dari kewajiban ini, dari perintah ini dan berkata bahwa oh iya tapi pemimpin seperti apa dulu yang harus ditaati. Ya, ini ciri kekeliruan sebuah kaum. Allah Dikarenakan apa? Dikarenakan eh, tidak akan pernah ada pemimpin yang tidak dikeluhkan oleh rakyatnya. Akan selalu ada. Apa maksud mereka dengan berkata bahwasanya taati pemimpin yang ada di antara kalian. Iya taati pemimpin yang adil memang yang baik, pemimpin yang adil yang tidak zalim. Siapa pemimpin yang baik dan adil dan tidak zalim dan memenuhi atau sesuai keinginan seluruh manusia? Ada nggak? Tidak ada. Dan kembali ke materi kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa atii'ur rasulah." wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa yang ada di antara kalian. Oke? Okay? Eh, penguasa seperti apa yang diwajibkan untuk ditaati? Oke? Okay? Apakah penguasa yang selalu yang baik dan adil dan lain-lain yang se, uh, uh, penguasa yang ideal barulah yang ditaati, adapun yang tidak ideal tidak ditaati, maknanya demikian maka tidak akan pernah ada penguasa yang ideal sama sekali. Maka mau dikemanakan ayat ini? Kenapa? Setiap penguasa yang ada pastilah selalu dikeluhkan oleh kaumnya, dituduh dengan ketidakadilan oleh kaumnya. Pasti. Bahkan tadi kita katakan Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh tidak adil oleh salah seorang kaumnya yang menjadi akhirnya bibit khawarij itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan pembagian, ya, membagikan pembagian, dihampiri dia oleh salah seorang kaumnya dan dikatakan padanya, ya Muhammad ibn ya ya ya, ya Rasul ibn ittaqillah wa ibn fil qismah. Bertakwalah kau kepada Allah dan berbuat adillah dalam pembagian. Lihat, dan dia menuduh Rasul dengan ketidakadilan Rasul. Rasul pun memarahinya dan berkata, "Waihak, in lam akun ana a'dalun nas falan." Bodoh kau kalau bukan aku, manusia yang paling adil, terus siapa lagi? yang ini menurutku kau tahu konsep yang lebih adil daripada aku? Lihat, ini Rasul akan selalu ada yang dike, dikeluhkan. Karena apa? Tidak bisa kita mencapai ridho seluruh manusia. Harus ada aja yang nggak terima, harus. Oke? Okay? Dalam dalam kepemimpinan, dalam dakwah, dalam dalam beramal ada saja manusia yang tidak ridho pada kita susah kita mencapai ridho semua manusia boleh nggak bisa nggak mungkin nggak ridho nasi ghayatun la tudrak kata Imam Syafi'i rahimahullah ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai ini iya dan Arab memberikan ibarat ada bapak anak sama keledai pernah dengar dan lihat bahwa manusia tidak pernah bisa meridhoi segala hal, eh, eh, tidak pernah kita dapat mengambil ridho semua manusia. Yang sebanyak itu orang yang mencintai kita, sebanyak itu orang yang membenci kita. Kalau nih bapak jalan, eh, eh, eh, berjalan kaki dan membiarkan anaknya naik keledai, maka sebagian orang akan berkata mungkin, ya betapa bapak menyayangi anaknya. Sebagian orang lain akan berkata, betapa kurang ajar nih anak enak-enak naik, nih bapak jalan kaki. Dia tukar, nih anak yang jalan, nih bapak yang naik. Sebagian kaum akan ridho dan berkata, ya betapa nih anak berbakti dengan baik kepada ayahnya. Sebagian nggak terima, bilang, betapa ayah yang kurang ajar, ajib-ajib, ya, yang jahat, ajib-ajib naik, anaknya disuruh jalan. Terbantah akan kan ada aja yang nggak ribet. Akhirnya dua-duanya turun dan nggak naik keledai. Iya? Mungkin beberapa orang akan berkata, ya bapak dan anak jogging bareng. <laughs> Yang lain akan berkata, iya kan mubazir amat tuh kalau saya nggak dipakai. Mungkin iya nggak serba salah kan? Akhirnya nih bapak sama anak dua-duanya ngangkat keledai itu tuh. <laughs> Sebagian orang berkata, ya salam bapak sama anak fitnah sekarang. Yang lain berkata, ya salam bapak sama anak gila barengan. Nah kelar-kelar kan, riba manusia itu nggak bisa kita raih semuanya. Mesti ada aja yang nggak ada. Ah oke, okay, tadi. Ketika diperintahkan taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin. Pemimpin yang kayak gimana? Nggak bakalan pernah beres. Apalagi yang mimpin memang manusia, bukan malaikat. Kenapa? Ada aja yang nggak riba. Jadi apakah makna pemimpin yang harus ditaati adalah pemimpin yang telah diridhoi dan diyakini bahwa dia berbuat adil? Enggak, kalau gitu nih ayat enggak pernah bisa terpakai. sampai kapanpun nganggur mulu nih ayat. Tapi pemimpin manapun yang menguasaimu taati mereka setelah mentaati Allah dan Rasulnya. Namun janganlah ketaatan kepada mereka mendahului ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, ya kan? Selama apa yang diperintahkan bukanlah berupa bentuk uh, bukanlah bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita tegaskan hal itu sebagaimana disampaikan oleh Al Imam Al Harb Al Kirmani di dalam uh, buku akidahnya ya yang dimana dia nukil hal tersebut dari jami salaf dari eh, dari seluruh salaf yang ada dia berkata wa in amaraka sultanun fi amrin fihi lillahi ma'siyatun dan apabila penguasa yang ada memerintahkanmu dengan sebuah perintah yang terdapat atau mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Falaisa laka an tuti'ahu albattah maka kau tak memiliki kewajiban untuk mentaati sama sekali. Walaisa laka an alaihi walatam la tamna'hu haqqahu. Tapi juga tidak maknanya kau boleh berontak atasnya karena hal itu apa atau tidak memenuhi hak-hak pemerintah yang lah yang lain. Tetapi kita agungkan, kita dengar, kita taati sebelah situ saja tidak tidak taati. Seperti mentaati dan mengagungkan orang tuh Orang tua saya tidak agungkan, namun ketika diperintahkan sesuatu yang berupa maksiat oleh orang tua, sebelah situ jangan taati. Jadi enggak juga maknanya kita boleh kurang ajar, berontak sama orang tua, apalagi minta ganti orang tua. Nah, kita turunkan nih orang tua supaya ganti sama emak yang baru. Nggak boleh. Tetap kita, kalaupun yang diperintahkan adalah sebesar-besarnya maksiat oleh orang tua, kita tetap diperintahkan untuk mengagungkan mereka dengan dan mempergauli mereka dengan baik dengan baik kalaupun maksiat itu jangan dituruti ya kan? wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudahuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa dan apabila mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, maka jangan taati dia sebelah situ, jangan taati mereka sebelah situ. Tapi tetap pergaulilah mereka di dunia dengan sebaik-baiknya pergaulan. <clears throat> Diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabayana." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita dan kemudian kita pun membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana fima akhadha alaina dan termasuk di antara janji-janji atau ikrar-ikrar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil dari kita adalah <clears throat> Anbaya'nahu ala sam'i wa ta'ah. Agar kita berjanji, berikrar untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Fiman syatina wa makrahina. Baik dalam keadaan susah ataupun keadaan senang. Fi usrina wa yusrina Dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wa asaratin alaina. Baik terhadap para penguasa yang serakah atas kita dan kita pun berjanji untuk selalu mendengar dan mentaati asarah alaina. Asarah tadi telah kita jelaskan. Asarah adalah para penguasa yang hanya mau mengambil hak-haknya saja namun tak mau mengerjakan kewajibannya. Okay? Para penguasa yang mengambil kenikmatan-kenikmatan yang ada pada rakyatnya demi memenuhi keinginannya pribadi atau keinginan golongannya. Ini yang dibilang asarah Bahasa kita zaman sekarang asaroh adalah para penguasa-penguasa yang korup. Ya. Nah, bahkan kita berjanji untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Kita berjanji kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin yang ada. Kalaupun mereka asaroh, kalaupun mereka adalah penguasa yang korup. Ya. Wa alla yunazi al amro dan agar kita tidak mengkudetanya, menurunkannya dari kuasanya agar bersabar. Qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Kecuali apabila kalian telah melihat kekufuran yang nyata yang ada pada mereka, yang kalian memiliki keterangan tentang hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yani, ketika penguasa yang ada benar-benar kita lihat melakukan kekufuran, kekufuran yang nyata bukan sesuatu yang masih samar-samar atau tidak jelas atau perbedaan pendapat, tidak. Kekufuran yang nyata benar-benar dan penguasa itu pun tahu bahwa itu kufur bukan berangkat dari ketidaktahuan. Dan kita pun tahu bahwa hal tersebut bukanlah terjadi tidak sengaja dari penguasa, okay? Maka pada saat itu sebuah kaum memiliki mereka mulai memiliki keabsahan. Okay? legalitas untuk menurunkan penguasa yang ada kalau memang kufur beneran. Tapi tentunya dengan melihat syarat-syarat lain yang juga harus dipenuhi apabila sebuah kaum mau bergerak menjatuhkan penguasa yang ada. Karena apa? Kalau tidak demikian nanti yang ada menurunkan penguasa yang sebelumnya yang kita lihat kufur dengan tujuan untuk mengganti dengan yang lebih baik, yang ada malah nambah rusak keadaan ke depan. Kalau kita belum siap, tauhid kita belum sama, manhaj kita belum bareng, kita pun masih berpecah belah, belum kita sepakat atau satu orang yang kelak akan menggantikannya, maka pada saat itu diam dan bersabar berada di bawah kekuasaan kafir jauh lebih baik daripada berontak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabar 13 tahun di bawah kekuasaan kaum musyrikin Mekah. Padahal sebesar-besarnya kemungkaran terjadi. Dilakukan oleh para penguasa di sana. Disembah selain Allah, di rumahnya Allah. Ya kurang ajar nggak? Nggak nanggung. Disembah selain Allah, di rumahnya Allah, di Ka'bah. Ya? Allah Demikianlah yang terjadi, tadi telah kita jelaskan, apabila kita mau memahami kondisi Syria sebenarnya. Oke? Okay? Kalaupun memang penguasa tersebut telah kafir, kita yakini Bashar kafir. Namun, tidak juga kekafirannya ini kemudian langsung menjadi keabsahan bagi rakyatnya untuk boleh berontak, menjatuh, menjatuhkannya. Karena apa? Belum adanya kesiapan dari rakyatnya. Tauhid mereka juga belum beres rakyatnya ini. Kemudian mereka pun belum sepakat berada di atas satu manhaj. Mereka pun belum sepakat de, de, untuk menaikkan satu orang yang akan menggantikan si Bashar ini. Yang ada akhirnya tujuannya adalah melakukan perbaikan ke depan dengan menjatuhkan Bashar. Tapi yang ada apa? Perbaikan atau kerusakan yang bertambah parah? Perusahaan, Kalau bisa ditawarkan pada rakyat sana mana, yang kau mau kalau bisa boleh milih gitu, mau balik lagi kayak dulu atau sekarang kondisinya? mungkin kayak dulu. Gimana pun berada di bawah pemerintahan musyrik itu, masih bisa kita azan, masih bisa sholat lima waktu, masih bisa cari nafkah, aman ah, di. Iya, masih bisa nafas, masih bisa hidup. Sekarang mau keluar rumah aja ngeri, Mirip peluru nyasar. Kenapa? Banyaknya kelompok-kelompok yang bertikai di sana memperebutkan tanah itu. Ya kan? Rezim yang lamanya, belum jawaban musrahnya, belum lagi eh, isisnya juga masuk, dan lain-lain di sana. Ya, akhirnya apa kerusakan jadi lebih besar. Awal, kalau kita sekali lagi maka kalau kita membaca bolehnya berontak kepada penguasa apabila telah nyata kekufuran pada mereka bukan maknanya instan langsung boleh eh, oke okay? sebagaimana nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya tidaklah selalu kita memahaminya dengan instan dan dipraktekkan secara gohir. oke okay? kayak ayat yang tadi kita bilang kayak ayat yang tadi kita bilang pencuri lelaki dan pencuri wanita potonglah tangan mereka. Apakah maknanya kita mengamalkannya secara instan? Kita nangkap maling sendal di masjid kita iris tangannya. Demikian semua ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya. Pahami dengan mengumpulkan dulu ayat-ayat yang lain yang masih tema sama, hadis-hadis lain yang masih tema sama, gabungkan, baru ambil satu kesimpulan. Nah, demikian penuntut ilmu cara mencari berkesimpulan yang tepat itu begitu. Oke? Karena apa? Kalau cuma lihat dari satu sisi, akhirnya sampai pada kesimpulan yang keliru, terjerumuslah kita dalam kesesat, kesesatan. Tidakkah kita melihat kelompok-kelompok yang sesat karena kurang menguasai dalil secara keseluruhan? Kenapa terjadi khawarij? Karena hanya melihat dalil-dalil tertentu dan tidak melihat dalil-dalil yang lain yang mengimbanginya. Kenapa terjadi muatazilah? Kenapa terjadi uh, murjiah? Karena hanya melihat hadis-hadis dan ayat-ayat roja, betul ya. Lupa sama hadis-hadis dan ayat-ayat khawf. Kenapa terjadi uh, khawarij, haruriyah dan lain-lain karena hanya melihat ayat-ayat khawf dan lupa dari ayat-ayat roja. Ya, melihat satu sisi. Makanya dalam berkesimpulan, jangan langsung mengambil secara instan, secara wahir dari apa yang datang pada ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pahami dulu dan lihat bagaimana salafus saleh mempraktekkan hal ini. Ya. Dan di dalam Kitab Sunnah Ibn Abi Asim punya Ibnu Abi Asim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qal dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum sesungguhnya tiada nabi sepeninggalku dan tidak ada lagi umat setelah kalian yani aku nanti terakhir kalian umat terakhir ya? ala fa'bud ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum maka ketahuilah penuhilah kewajiban kalian ini agar kalian selamat namanya demikian fa'budu rabbakum ibadahilah rabbmu jangan persekutukan ya wa sallu khamsakum dan sempurnakanlah salatmu yang lima waktu wa sumu syahrakum sempurnakanlah puasamu yang satu bulan ini Ramadan Wa addu zakata amwalikum. Penuhilah zakat-zakat harta kalian. Tayyibatan biha nufusukum. Dengan riba. Ya, penuhilah zakat zakat harta kalian dengan riba tanpa terpaksa. Tayyibah biha nufusukum. Ya. Wa ati'u umara'akum dan taatilah para penguasa yang di, yang ber, yang ada di antara kalian tadkhulu jannata rabbikum niscaya hanya dengan itu kalian akan masuk surga. Surganya Rabb kalian. Ya? Sekali lagi Rasulullah saw Alaihi bersabda, sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir dan begitu pun tiada umat sepeninggal kalian. Ya, ini kalian pun adalah umat terakhir. Maka pesanku, ibadahilah Rabb kalian, sempurnakanlah sholat kalian yang lima waktu, sempurnakanlah puasa kalian yang satu bulan, yakni Ramadan. Sempurnakanlah puasa kalian yang satu bulan. Penuhilah zakat harta kalian yang dengan eh, eh, eh dengan ribo, dengan rela, dengan senang hati. Penuhilah zakat harta kalian dengan ribo. Ya. Kemudian taatilah para penguasa yang ada di antara kalian niscaya tadkhulu jannata rabbikum niscaya kalian akan memasuki surga Rabb kalian ha? ya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan pahala yang didapat dari seseorang ketika memenuhi perintah Allah dan Rasulnya untuk mentaati penguasa yang ada. Itu apa? Mendapatkan surga tentunya. Mendapatkan surga mendapatkan sunnah. Dan di dalam sunnah Ibnu Abi Asim rahimahullah dengan sanad yang jayyid dari Muawiyah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna sami'al muti' la hujjata alaihi Sesungguhnya seseorang yang mendengar dan mentaati penguasa yang hadir la hujjata alaihi, maka tidak ada hujah atasnya, yakni tidak ada hujah atasnya di hari kiamat nanti yang akan memberatkannya. Dia akan selamat. Wa inna al asi. Sesungguhnya seseorang yang mendengar pemerintahnya dan kemudian mengingkarinya, tidak mentaatinya, la hujjata talahu. Sungguh tiada hujah baginya, yakni tiada hujah baginya maknanya dia tidak punya alasan yang membenarkan dirinya untuk melakukan hal tersebut dan akan diberatkan di hari kiamat dikarenakan tindakannya mengingkari dan tidak mentaati penguasa yang ada. Ya, Allah. hal yang ketiga, di antara hal-hal yang wajib untuk dipenuhi seorang muslim kepada penguasanya adalah asabru ala juri, sabar menghadapi kezaliman mereka sabar menghadapi kezaliman yang mereka lakukan. Ya. Idza tuliya al-muslimuna bi imamin jairin. Apabila kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan seorang penguasa yang jair, yang zalim. Ya? Ala jurihi huwa sabilul mu'minina wa tariqatu ahli al-min eh, eh, wa tariqatu ahli al-ilm. Maka sesungguhnya kesabaran sabar berada di kondisi demikian itu adalah jalannya kaum mukminin yang awal-awal dulu yang misalnya saleh dan para pengikutnya okay? wa ahli ilm begitu juga jalan yang dipilih oleh para ahli ilmu ya dikarenakan al-khuruj alaihi dikarenakan sekali lagi pemberontakan atas penguasa tersebut kalaupun zalim yujibu bumi zulmi wal fasad Pemberontakan atas mereka hanya akan menjadikan kezoliman dan kerusakan yang lebih besar lagi daripada kezoliman yang dilakukan oleh penguasa itu. Ya? Kita tahu masa kerusuhan. Masa kerusuhan tahun berapa? Kerugian negara yang terjadi di dalam beberapa malam kerusuhan itu ketika hukum tidak berlaku. Oke, okay? di tiap-tiap tempat itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah harta yang dikorupsi oleh pemimpin yang dijatuhkan waktu itu. Lihat pemimpin yang dulu kita jatuhkan dia berkuasa berapa tahun? 30 tahun kan? Jumlah harta yang dikorupsinya dengan jumlah harta yang akhirnya jadi mubazir dan kerusakan yang terjadi hanya dalam beberapa malam ketika tiada hukum itu kerusuhan di Jakarta, oke? Okay? jumlah harta yang ini, jumlah nominal kerusakan yang terjadi ini lebih besar daripada jumlah harta yang dikorupsi dari puan tahun selama 30 tahun. Dan kemudian kedepannya pun kerusakan lebih besar lagi terjadi. Ternyata tidak terjadi perbaikan. Sejak masa dijatuhkannya penguasa yang dulu, sampai masa-masa kini, itu jumlah uang negara yang dikorup ternyata udah hampir atau bahkan lebih dari tiga kali lipat harta yang dikorup 30 tahun dulu. Katakanlah star 2000 deh pemerintahan baru. Katakan 2000, buletin, bungkus. 2000 sampai 2015 jumlah harta yang dikorupsi oleh penguasa-penguasa yang baru udah hampir tiga kali lipat jumlah harta negara yang dikorupsi oleh penguasa-penguasa baru sudah hampir tiga kali lipat daripada jumlah harta yang dikorupsi 30 tahun lebih lalu itu. Jadi nggak jadi perbaikan, nggak ada perbaikan. Yang ada nambah rusak kondisi. Maka ketika sebuah kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji, berada di bawah kepemimpinan yang zalim, maka ketahuilah bahwa memang berarti kita pantas mendapatkan apa pemimpin yang zalim itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kan awal kita jelaskan, keberadaan penguasa adalah qadarullah al kauniyah, berangkat dari kemahatahuannya, kemahaadilannya. Allah jadikan penguasa sesuai dengan rakyat tersebut. Rakyat tersebut zalim, maka hanya akan datang penguasa yang zalim. Rakyat tersebut adil luar biasa, datanglah apa pemimpin-pemimpin dan penguasa yang adil luar biasa sebagaimana para khulafaur Rasidin. Mereka muncul dari rakyat yang luar biasa, didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya itu gitu Kalau rakyatnya tikus, pemimpinnya tikus, nggak mungkin singa kebagusan. Jangan mimpi bro. Kalau rakyatnya singa, yang pemimpinnya singa. Nggak mungkin pemimpinnya jadi tikus. Allah maha adil nggak? Allah maha adil nggak? Terima nggak Allah maha adil? Nah, itu keadilan Allah. Terima nih. Rakyatnya ular. Pemimpinnya ular. Ingat, rakyatnya kecoa. Pemimpinnya kecoa. Allah maha adil. Nah, Maka caranya untuk melakukan perbaikan, Bukan terbaik pucuknya. Pohon yang sudah busuk, rusak. Bagaimana cara memperbaikinya? Pucuknya yang terganti. Hah? Yang terpotesin tiap hari, yang ganti. Begitu? Supaya subur lagi, supaya sehat lagi, demikian kan? Dari akar. Dakwah, tafsiyah, tarbiyah, itu sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan pertama kali perbaikan yang dilakukan adalah dari hal yang paling sangat mendasar tauhid. Tauhidnya dulu beresin. Tadi ada seorang ikhwan yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan penguasa yang membiarkan dakwah syiah berkembang di negeri kita? Syiah. Anda tanya, Tauhid rububiyah kita tahu nggak? <laughs> Tauhid rububiyah kita tahu nggak? <laughs> Tahu nggak? Enggak Ustaz. Ngapain ngomongin Syiah? Ngapain ngomongin Syiah? Tauhidmu tak kau kenal. Ngapain ngomongin Syiah? Permasalahan kita sekarang itu bukan Syiah, bukan musuh Islam. Tapi apa? Kaum muslimin enggak kenal apa yang datang dari Islam. Ini permasalahan kita tuh. Tidak, iya kita nggak kenal akidah kita, kita nggak kenal tauhid kita, kita nggak kenal manhaj kita, kita nggak kenal konsep ahlu sunnah dalam mentaati pemerintah. Musuh Islam dari zaman ke zaman akan selalu ada. Nah kemana-mana. Terus nanti mau kemis kemis memohon sama mereka, please berhenti musuh Islam, begitu? Mana dignity kita? Biarkan mereka melakukan makarnya. Kau lakukan tugasmu dengan baik sebagai muslim. Kalau kau mau keluhkan, keluhkan dirimu yang tak melaksanakan tugasmu dengan baik. Jangan keluhkan musuh yang memusuhimu. Mereka ada demikian di muka bumi. Emang tugas keberadaan mereka Allah jadikan demikian. Tugas keberadaan mereka untuk memusuhi Islam dan muslimin. Ingat, iya dan kelompok-kelompok yang sesat memusuhi sunnah, memusuhi tauhid itu banyak. Kalau kita bahas satu persatu nggak habis-habis. Oke? Umur hidup kita nggak cukup. Jadi gimana biar mempersingkat urusan? Bahas jangan kelompok sesatnya. Bahas hal yang benar dan wajib kita ketahui dan kita terapkan dalam diri kita. Nanti kelompok sesat dan ide-ide sesat manapun datang, kita sudah kuat. Betul kan? virus sama penyakit itu banyak luar biasa. Ente kalau bahas satu-satu nggak habis-habis, yang ada ente ketularan. Jadi gimana caranya biar beres sudah urusannya? Jangan bahas virusnya, bahas antibodinya kuatir. Ntar virus mana datang, udah kuat ente. Paham? Ini mindset yang tepat daripada terprovokasi oleh media dengan gerakan-gerakan musuh Islam. Sementara kewajiban kita sebagai penuntut ilmu adalah lihat hal yang sangat mendasar tauhid belum kita kenal. Segala mau ngomongin Syiah, tauhid yang belum kenal. Dengar, kembali kepada program, kembali kepada skala prioritas. Jangan lost, jangan nyasar di jalanan. Dengar. Karena apa? Terbawa oleh gosip yang ada, media yang ada, sehingga kita terjauhkan dari program kita, jalur kita sebagai para penuntut ilmu. Disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya. Satu, bukan kewajiban kita. Ada pun yang memang kewajiban kita, kita lalai. Kemana tahu. Maka bagi sebuah kaum muslimin yang ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penguasa yang jur, yang zalim, maka agar mereka bersabar menerimanya. Bagaimanapun itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ujian ini agar menjadi manfaat bagi kita yaitu apa dengan bersabar menerimanya Oke, okay? maka dengan bersabar menerimanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu ya. Di kitab Syariah lil Ajuri ini ketika berbicara tentang keuntungan bersabar menerima pemerintah yang zalim, okay? keuntungan bersabar menerima keberadaan berada di bawah kuasa pemerintahan yang zalim, ya di akhirat, keuntungannya di akhirat. Ketika berbicara tentang ini sampai dikatakan demikian, andai saja manusia tahu sebesar apa keuntungannya ketika dia bersabar berada di bawah pemerintahan yang zalim, atau berada di dalam kondisi fitnah, bersabar berada di ada kondisi di dalam kondisi fitnah dan berpegang teguh kepada aturan lain ahlu sunnah di dalam kondisi fitnah, niscaya mereka akan berharap untuk berada di bawah kuasa yang zalim atau berada di dalam kondisi fitnah. Karena apa? Keuntungan yang sangat besar yang didapatkan dari situ. Di antaranya yang zohir dapat kita sampaikan adalah terhapuskannya dosa-dosa kita yang berlalu. Dikarenakan musibah besar yang menimpa kita. Dan kita bersabar untuk selalu mentaatinya. Musibah, keberadaan pemimpin yang zolim musibah gak? Musibah. Musibah gimana terjadinya? Mana jalan musibah tuntatul illa bidambin. Tidaklah musibah pun satu musibah pun terjadi kecuali dengan dosa Sunnah. Wa ma'rufi atillah ditambah tidaklah musibah yang kecuali dengan tahu. Ya. Maka agar mereka bersabar di <clears throat> al-khuruj alaihi Dikarenakan berontak atas penguasa yang ada tersebut Hanya akan mendatangkan kezaliman dan kehancuran dan kerusakan Yang lebih besar lagi Daripada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa itu Maka agar dia bersabar atasnya sebagaimana dia bersabar untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar ya kan ala zulmil ma'mur wal manhi biqaulihi ta'ala ya, eh, apa, sebagaimana mereka bersabar untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar dan dalam menghadapi kezaliman orang yang di kita seru untuk meninggalkan kemungkaran atau kita seru untuk melakukan kema kema'rufan ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmi umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan kemudian perintahkanlah kepada kema'rufan dan laranglah kemungkaran. Ya. Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpamu di jalan amar ma'ruf nahi munkar itu. Maknanya demikian. Ya, sesungguhnya itu adalah perkara yang berat memang. Perkara yang berat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, maka agar dia bersabar. Dan bersabar melihat kemungkaran yang terjadi, keserakahan yang terjadi pada penguasa, falyasbir, maka agar dia bersabar. bersabar. Fa jama'ah man faraqal jama'ata shibran, famata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dari pemimpin yang ada, berontak dari pemimpin yang ada, mengeluarkan dirinya, melepaskan bayatnya kepada penguasa yang ada, Kalaupun cuma sejengkal, kemudian dia mati, maka dia mati jadi lidah Ya. Dan riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi." Barang siapa yang membenci sesuatu ya, yang terjadi dari penguasanya maka agar dia bersabar menghadapinya fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran sama alaihi illa mata mitatan jahiliyah karena tidaklah seorang pun keluar dari penguasa yang ada kalaupun cuma sejengkal yang berontak dari penguasa yang ada kalaupun bentuk pemberontakan yang sedikit kemudian dia mati kecuali mati dalam kondisi jahiliyah <clears throat> dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha." Tuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nanti sepeninggalku akan ada terdapat banyak asarah. Asarah tadi apa? Penguasa, penguasa yang korup wa umurun dan perkara-perkara yang kalian incari. Kenapa sih ini penguasa begini? Kenapa bolehkan dakwah Syiah? Kenapa begini? Kenapa mengangkat non muslim? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Banyak penguasa-penguasa yang serakah dan perkara-perkara yang kalian incari akan terjadi sepeninggalku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhirnya para sahabat berkata, ya Rasulullah, sama ta'muruna. Maka apa yang kau perintahkan pada kita apabila hal tersebut terjadi? Bagaimana pesanmu? Bagaimana tuntunanmu apabila hal tersebut terjadi? Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Penuhi saja kewajiban kalian kepada pemimpin tersebut untuk mendengarnya, mentaati, mengagungkannya, bayar pajak, taati saja Adapun hak kalian yang tidak dipenuhinya, maka mintalah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tuntut dia. Siapa yang bilang? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayat Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud. Sekali lagi, Rasul bahkan sendiri yang menggambarkan kejadian era ini ya. Ingat, Innaha satakunu ba'di sesungguhnya sepeninggalku nanti akan ada asharoh para penguasa yang seraka wa umur tungkiruna dan perkara-perkara mereka yang kau ingkari. Dia sikap mereka, kebijakan mereka dan lain-lain yang kita ingkari. Ya? Para sahabat tentunya langsung bertanya ya Rasulullah solusinya gimana? Apa yang harus kita lakukan nanti kalau kita mengalami hal tersebut? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tuadun al alladhi alaikum. Penuhi saja hak yang ada atas kalian. Maknanya penuhi saja tanggung jawab kalian kepada mereka. Penuhi saja hak mereka. Maknanya itu. Tanggung jawab kita atas mereka untuk mendengar yang mentaati, yang mengagungkannya, menjaganya dan berada di bawah kuasanya, tidak berontak, eh, eh, memenuhi seluruh pemerintah-perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Penuhi saja kewajiban-kewajiban kalian. Adapun hak kalian, yakni hak kalian yang tidak dipenuhi oleh pemimpin dan penguasa kalian itu, oke, mintalah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala hak kalian. Rasul memberikan solusi. Apalagi nah, itu memberikan kita eh, memerintahkan kita untuk memaksa pemimpin mengikuti keinginan kita sehingga kita turun di jalan teriak-teriak menjelek-jelekan pemimpin bikin macet. Hah? Demi Allah itu bukan dari Islam. Kalaupun mereka berteriak, berteriak membawa nama Allah Subhanahu Wa Taala berjuta-juta kali demi Allah Islam berlepas diri dari mereka. Ya, bikin macet, bikin maslahat umum terganggu orang mau nafkah jadi terganggu ini itu ya di Jakarta tuh kalau ada ulang tahunnya tuh begitu ya ulang tahun Hizbut Tahrir <laughs> ulang tahun uh, ada apa namanya partai-partai Islam itu macetnya apa berjejer orang mau mencari nafkah jadi susah dan mereka teriakan khilafah khilafah khilafah migo nih orang Silasa apaan syariah nggak ngerti tauhid nggak tahu mau ngomong silasa. Minggu, minggu. Demikian juga riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari golongan tabi'in. Minha diantaranya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Dengan sanadnya dari Suwaid Ibnu Ghuflah rahimahullah. Dia berkata, Qala li Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab berkata kepadaku. Ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, yani Suwaid bin Ghaflah. Inni la adri la'alli la alqaka ba'da ami hadha. Sesungguhnya aku nggak tahu apakah aku akan dapat menemui musuh sepeninggal tahunku ini atau atau tidak. Ya. Sesungguhnya aku tak tahu apakah aku akan masih dapat bertemu denganmu setelah tahun ini atau tidak. Fa'in tumira alaika abdun habasyiyun mujadda fasma' lahu wa Maka apabila dipuasakan atasmu yakni menjadi penguasa atasmu seorang budak dari golongan Habsyah dari golongan Afri, Afrika mujadda yang rambutnya keriting-keriting kecil-kecil tasma lahu afi tetap dengar dan tetap taati wa in darabat fasbir dan apabila mereka mencambukmu sabar Wa in harramat fasbir apabila mereka melarang darimu hak-hakmu yang tidak memenuhi memenuhi hak-hakmu fasbir maka bersabar. Wa in aroda amran yunqisu dinak fakul sab'un wa ta'ah dami duna dini dan apabila mereka menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan agamamu maka katakan selalu sami'na wa ata'na tapi sebelah sisi maaf tidak bisa kita taati demi duna dini demi dunia ini. Wala tufarik al jamaah dan janganlah kau memisahkan diri dari jamaah. Yang ini dari atau muslimin yang berada di bawah pemimpin kepemimpinan yang sah. Bayus. Nah, eh, eh, ini pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari salafus saleh. Berarti siapapun yang berkuasa, kalaupun berkuasanya bukan dengan cara yang kau ridhoi, dengan cara kudeta, dengan cara berdarah dan lain-lain. Katakan kuasa ini. Seperti seorang budak dari Habsyah. Ini hatimu nggak mau dikuasai oleh orang begini ini nggak mau. Dan bagaimana orang begini bisa sampai tampuk kekuasaan kecuali dengan cara berontak dan berdarah. Tapi katakanlah terjadi yang demikian sampai kepada tampuk kekuasaan lahuwa, kayak tetap dengar, tetap taati. Kalaupun mereka zalim sehingga memukulimu, Rasulullah SAW berkata wa in duriba kalaupun dicambukinya pun punggungmu. Wa in ukhidha malu, kalaupun dirampasinya hartamu. Coba, kalaupun zalim, kalaupun kor, kor tetap dengar, taati. Jadi, <laughs> diriwayatkan Imam Turmudi rahimahullah lirra'i Di dalam nasihat bagi rakyat dan para penguasa. Dengan sana dari Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu dia berkata, "As-sultanu zillullahi fil ard." Kekuasaan penguasa, kekuasaan penguasa adalah bayangannya Allah atau naungannya Allah di muka bumi. Kekuasaan penguasa adalah naungannya Allah di muka bumi. Fa'idha amila bita'atillah apabila penguasa tersebut mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana lahul ajru wa alaikumus syukur. Maka mereka mendapatkan pahalanya dan kalian terkena kewajiban untuk bersyukur. Apabila penguasa yang ada mengamalkan ketaatan kepada Allah. Wa idza amila bi ma'siyatillah namun apabila penguasa yang ada mengamalkan maksiat kepada Allah, karena alaihi wizru, maka mereka dapat dosanya. Wa alaikumus sabru, kalian terkena tanggung jawab untuk bersabar. Ya wala tahmilannaka wala yahmilannaka hubbuhu hubbuhu ala an tadkhula fi ma'siyatillah dan jangan juga sampai kecintaanmu terhadap para penguasa membuatmu berani melakukan maksiat-maksiat pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat hanya karena apa? kecintaan yang berlebih terhadap penguasa yang ada. Sebagaimana sebaliknya, wala yubghiduhu ala wala wala bughduhu ala an takhruja min ta'atihi. Sebagaimana jangan sampai juga kebencianmu terhadap mereka membawamu sampai titik berontak dari mereka, mengeluarkan diri dari barisan. Oke, kalaupun kau mencintai penguasa yang ada, jangan sampai kecintaanmu ini melebihi kecintaanmu kepada Allah. Yaitu dengan apa? Ketika kecintaanmu kepada penguasa membuatmu berani melakukan hal-hal yang Allah haramkan. ini deminya. Dan kalaupun kau benci kepada mereka, janganlah kebencianmu demikian juga membuatmu menjadi melanggar apa yang Allah telah atur. Jangan sampai kebencianmu membuatmu berontak darinya, keluar dari barisan untuk mentaatinya. Yang keempat, an-nushu Menasehati mereka selalu, menasehati penguasa selalu. Wahada mansus, nasihat, tadi telah kita jelaskan. Makna nasihat adalah diambil dari kata nasaha ar-rajulu thawbahu idza khata. Seseorang menasehati bajunya ketika dia menjah, menjahitnya. Ya? Ada baju yang robek, ini aib, celah. Ini mesti diperbaiki. Maka dia nasehati. Nasehati itu dijahit. Maka nasihat tujuannya adalah demi kebaikan yang dinasehati. Okay. Nasihat juga adalah kewajiban yang eh, ke hak yang dinasehati. Dia punya hak untuk kita nasehatin. Kita punya kewajiban untuk menasehatinya. Itu hak dia untuk diberi naseh nasihat. Okay. Dengan tujuan keba kebaikan. An-nushullahu, tuh lihat. Demi kebaikan mereka. Okay untuk senantiasa dinasihati. Wahada mansus fil ahadis kafirah dan ini disebutkan dalam banyak hadis. Ibnu Rajab, yani Al-Hambali rahimahullah, dia berkata, "Amma nasihatul a'immatil muslimina, adapun nasihat terhadap para penguasa muslimin, maka maksudnya adalah hubbu salahihim wa rusdihim wa adlihim." agar kita mencintai dan berharap agar mereka menjadi lebih baik, agar mereka berada di atas petunjuk, agar mereka bertindak adil, wa jitimail ummati alaihim dan agar kita juga lebih mencintai agar umat loyal, solid, setia selalu kepadanya dan tidak berontak atasnya. Wa karohatu istirahil ummah dan nasihat pun maknanya adalah agar kita membenci perpecahan yang terjadi di dalam umat yakni perpecahan dari pemimpin yang ada. Perpecahan dari dari pemimpin yang ada. Watadayyunu eh, eh, bita'atihim. Dan menjadikan ketaatan kepada pemimpin sebagai bentuk agama kita, sebagai bentuk ibadah, ibadah kita. Bukan karena kita mentuhankan mereka, mengagungkan mereka berlebihan. Tidak. Kita mentaati mereka dikarenakan ini perintah Allah, kita mentaati mereka adalah bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu kekuasaan. Bukan karena mensucikan mereka, tidak. Ya? <clears throat> Bita'atihim fi ta'atillahi ta'ala wal burdu liman ra'a al-khuruja alaihim dan salah satu bentuk nasihat kepada penguasa adalah di mana kita sepantasnya membenci orang-orang yang menyuruh kepada pemberontakan terhadap penguasa yang ada. Ya. Qala Abu Amr ibn Salah, Al-Imam ibn Salah berkata, Imam ibn Salah ini yang bikin mukaddimah ibn Salah di mustalah hadis kalau pada belajar. Ya. Abu Amr ibn Salah berkata, "Wan nasihatu li a'immatil muslimina" dan maknanya menasehati para penguasa kaum muslimin adalah muawanatuhum alal haq selalu membantu mereka bekerja sama dengan mereka dalam rangka yang hak wa ta'atuhum fi dan senantiasa mentaati mereka pada yang hak ya wa tadhkiruhum bihi dan selalu mengingatkan mereka tentang yang hak wa tambihuhum fi rizqin wa lutfin dan kalau punya jalur untuk bertemu mereka sampaikan peringatan kepada mereka dengan cara yang lembut dengan cara yang tepat, tidak di depan orang lain. oh, berdua. kenapa Harga dirinya harus dijaga, dia penguasa. Ketika kita mengkritisinya di depan khalayak ramai, akan menjatuhkan nama baiknya di depan orang. Akhirnya orang menjadi segan kepadanya, segan untuk mentaatinya. Ya, mewariskan bibit-bibit pemberontakan akhirnya hal itu kepada penguasa yang ada. <clears throat> Wahatul aghyar ala dhalik. Wal mu'akkad lidzalika hadis Tamim Ad-Dari. Yang menguatkan hal ini, yang menguatkan konsep ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-dinu an-nasihah." Agama ini adalah nasih, nasihat secara keseluruhan. Agama ini adalah nasihat secara keseluruhan. Yani seluruh nilai-nilai yang ada di agama ini adalah demi kebaikan para pelakunya, para pemeluknya. Ya? Okay? Kalau lima ya Rasulullah mereka berkata, untuk siapa nasihat ini ya Rasulullah? Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya, untuk kitabnya. Kemudian liaimatil muslimina wa amatihim juga untuk para penguasa kaum muslimin dan juga para awamnya. Ya. Faman nasaha liwulatil amri faqad adda ma alaihi. Barang siapa yang bisa sampai untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa yang ada, maka dia telah melanjut, eh, melaksanakan apa yang menjadi wajib atasnya untuk menasehatinya. Waman lam yansah lahum fa inna qalbahu qad muli'a ghairan ala ummati Muhammad. Adapun barang siapa yang tidak menasehatinya, maknanya tidak menginginkan kebaikan untuknya, menginginkan kecelaan untuknya, tidak suka berada di bawah kuasanya dan lain-lain, barang siapa yang demikian tidak riba menerima kepemimpinannya memang maka sungguh memang hatinya faqad muli'a bil hatinya telah dipenuhi dengan kebencian terhadap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada pemimpinnya itu. Dia memang membenci umat Islam secara keseluruh, keseluruhan intinya. Ya. Dan sebuah poin yang ajib disampaikan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini salah seorang imam ahlu sunnah. Dia berkata, lihat. al ummah salat wa sab'una firqah. Umat ini menjadi 73 golok golongan. Rasul kan bersabda demikian, 72 di neraka dan satu di surga. Oke? Okay? Berarti 72 keliru. Aliran yang benar itu cuma satu. Baik. Hadhil ummah salat wa firqa. Umat ini 73 golongan. Isnatani wa sab'una halikah. Yang 72 yang rusak itu yang hancur di neraka itu kulluhum yubghiduna sultan mereka semua membenci para penguasa oke Wan najiyatu, adapun yang kelompok yang selamat, firqah najiyah hari yang ini, hari wahidah allati ma'as sultan, yang senantiasa bersama para penguasa. Sekali lagi, bukan kita mensucikan mereka, bukan kita menjilat mereka, tidak. Karena loyal kepadanya adalah bentuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mentaatinya sebagai bentuk tadayyun. Beribadahnya kita, beragamanya kita kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hak pemimpin yang selanjutnya, tauqiruhu, wahtiramuhu. Untuk diagungkan dan dihormati. Wa qasdi syari' min dan maksud Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hal ini kepada para hambanya. yaitu mewajibkan. Untuk menghormati, mengagungkan penguasa dikarenakan apa? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam al qurrafi di dalam kitabnya Ad-Dakhirah. Dia berkata, Kaidah babtil masalih al-amah wajib. Kaidah menjaga maslahat umum itu wajib. Menjaga maslahat umum itu ya, wajib dan tidaklah maslahat umum tersebut dapat teratur dengan baik kecuali dengan dimuliakannya dan dihargainya, diagungkannya, diturutinya oleh para penguasa yang ada. Ya. Wa mata ikhtalafat alaihim dan ketika sebuah kelompok berbeda pendapat dengan penguasa yang ada kemudian memisahkan barisan dari penguasa yang ada auhinu dan ketika penguasa yang ada dihina-hinakan okay, ta'adzarat al-maslahah akhirnya maslahah umum yang kita cari nggak bisa kesampaian dikarenakan apa dikarenakan ketika awam melihat pemimpin tersebut dihina-hina malaslah mereka untuk mentaatinya Oke? hilang hilang rasa takutnya rasa wibawanya tuh dari masyarakatnya itu hilang sehingga tidak bisa dita ditaati sehingga masyarakat malas untuk mentaatinya. Ketika masyarakat tidak lagi mentaati pemimpin yang mengaturnya, maka berantakanlah maslahat umum yang ada. Yang tidak bisa teratur dengan baik. Wa qala Sahal ibn Abdullah at Begitu pun Sahal ibn Abdullah At-Tustari imam berkata, La yazalun nasu bi khairin. Senantiasa manusia akan berada dalam kondisi baik. Ma'azzamu sultan selama mereka masih mengagungkan dan menghargai penguasa yang ada di antara mereka wal ulama dan ulama yang ada di antara mereka. Fa'in azzamu hadzaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Dan apabila mereka mengagungkan dua hal ini dari para penguasa dan para ulama yang ada di antara mereka, misalnya Allah akan perbaiki kondisi dunia mereka dan kondisi akhirat mereka. ini dan apabila mereka meremehkan dua hal ini, yakni meremehkan penguasanya, menghinakannya, meremehkan para ulamanya dan menghinakan para pengu, apa, para ulamanya, ya kan? fasadat atau fasadu dunyahum wa ukhrahum maka dengan itu akan rusak pula lah dunia mereka dan akhirat mereka ya hal ini semua telah diatur pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarhib dan tarhib ya di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjaga perkara berjalannya alam semesta ini ya, menjadikan peraturannya demikian Mengapa? Ini diwajibkan atas rakyat untuk mentaati penguasa. Mengapa demikian? Dikarenakan mas'uliyat alal hakim kafirah. Dikarenakan yang namanya tanggung jawab penguasa itu berat dan banyak. Tanggung jawabnya pun di akhirat nggak enteng. Nanti. Begitu juga banyak. Banyak aspek-aspek yang perlu dia perhatikan, menyita waktunya, perhatiannya, dan lain-lain. ولا يمكن له أن يقوم بذلك على وجه صحيح إلا إذا كانت النفوس موطنة على احترامه ihtiramih وموعودة بالأجر على ذلك dan tidak mungkin hal-hal tersebut dapat mereka perhatikan dapat diperhatikan oleh para penguasa dan dapat dilaksanakan dengan baik kecuali apabila para rakyatnya okay, menghargai mereka menghormati mereka mengagungkan mereka Ya. Dan di mana jiwa-jiwa manusia pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar untuk hal itu, yakni untuk mentaati para penguasa penguasa. Kalau memang demikian barulah mereka dapat menjalankan kewajibannya dengan ba dengan baik. Namun ketika rakyat yang ada menghinanya, mencercanya, menyerangnya dan lain-lain, maka sulit pula mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka yang berat itu. Ya? Sehingga bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ma'azallah seringkali menjadikan penguasa yang ada semakin buruk dan semakin buruk dikarenakan celaan-celaan yang terjadi pada rakyatnya. Yang hanya mencela-celanya dan mengutuk-ngutuknya akhirnya kondisi penguasa yang ada lebih menjadi buruk dan lebih menjadi buruk. Ma'azallah. Ya? Gak ada pilihan lain. Kita ini gak ada pilihan lain. Kenapa? Kita menghadapi tadi. Qadarullah al-kauniyah. Terima dengan baik, imani dengan baik, sabar menjalaninya. Ya? Dilihatkan dari Abu Dawud rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia berkata bahwa saya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal ijlali lillahi ikramu bi muslim wa hamili al-Qur'an غير الغالي فيه والجافي عنه Sesungguhnya termasuk bentuk pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengagungkan para orang tua-orang tua muslim. Hmm. Bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengagungkan para orang tua orang tua muslim dan juga mengagungkan para pembawa Al-Qur'an yaitu para penghafal Al-Qur'an Al-Qur'an yang menghormati mereka, mengagungkan mereka adalah bentuk ibadah dan pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairul fihi tidak juga berlebihan padanya, yakni tidak hulu tempatnya, mereka pada tempatnya, tidak seperti Afwan Nasrani yang memuliakan Isa alaihi salam berlebihan dan menempatkannya tidak pada tempatnya, tidak lagi menempatkannya di derajat manusia, bahkan menempatkan di derajat uluhiyah sampai kepada Tu. Tuhan yang mereka sembah. Ini keliru. Ya, menghormati Rasul, menghormati pemimpin dan lain-lain, tepat harus tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh hulu. Maknanya tempatkan mereka pada tempatnya tetap. Wal jati anhu dan tidak boleh juga kurang ajar terhadap mereka. Wal ikramu bisultanil maqad. Begitu juga bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati penguasa yang zalim menghormati penguasa yang zalim, tetap menghormati mereka, mengagungkan mereka adalah bentuk pengagungan kita juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Dawud dengan sanadnya dari Abu Musa al Ashari dan Syekh Al-Albani berkata hadis ini hasan. Ya. Kemudian sedikit lagi. <clears throat> Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, As-sultanu zillullahu zillullahu fil dhillullahi fil ardi faman akramah akramahu Allah wa man ahana ahanahu Allah. Penguasa yang ada adalah naungan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Barang siapa yang menghormati penguasa tersebut, maka niscaya Allah akan mengagungkannya. Wa man ahana dan barang siapa yang menghinakan penguasa yang ada tersebut, maka Allah pun ahana, Allah pun akan menghinakannya. Amman nahyu an sabihim, adapun larangan untuk mencela-cela mereka, wa ihanatihim dan menghina-hina mereka, maka para ahli ilmu bahkan telah membuat bab-bab tersendiri di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya, dan diriwayatkan dari Am oleh Amr Al-Bakali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana 'alaikum umara ya'murunakum bis-salati waz-zakati faqad harrama Allah harrama Allah 'alaikum tabbahum." Apabila terdapat penguasa di antara kalian yang memerintahkan kalian untuk salat, untuk zakat, maka sungguh Allah telah haramkan atas kalian mencela-celanya. jadi penguasa yang ada di antara kita ini mereka mengkondisikan gak ya sholat dan zakat. Kondisikan. Ya, diatur waktu sholat dan lain-lain dengan departemen yang ada. Kemudian dibiarkan syiar untuk sholat azan, sholat jumat dan lain-lain. Kemudian mengatur nggak zakat dengan badan zakatnya. Diatur, maka demi Allah, Allah telah haramkan atas kita untuk mensolat-solat. Sisanya mereka manusia bukan malaikat pasti banyak kekurangannya. Tidak sesuai dengan diri. Dan jangan kau sangka, ketika kau berada di posisi mereka, kau akan melakukan yang lebih baik. Siapa bilang? Bisa jadi kau lebih nyungsep. Saya yang udah-udah pede bahwa nama agama mencoba mencapai tampuk kekuasaan. Yang ada yang sampai atas, angin kenceng bro. Uh, jatuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Para pembesar kami dari golongan sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata, "La tasubbu umara'akum." Janganlah kalian celah-celah penguasa-penguasa yang ada di antara kalian wala tahusyuhum dan janganlah kalian tipu mereka wala tubhiduhum dan janganlah kalian benci mereka wattaqullaha wasbiru dan bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah fa innal amra qarib sesungguhnya perkara ini sebentar enggak lama asal kita mau sabar nih ya. kalau kita sabar, menahan diri, nggak mencela-cela dan lain-lain, sabar aja. Misalnya Allah perbaiki kondisi dan diberikan pemimpin yang lebih baik. Ini enggak di cela dihina-hina, di jalanan, digalang masa untuk bersama-sama menghinanya. Akhirnya nggak pernah jadi lebih baik kondisi. Kenapa? Karena kita nggak mau menjalankan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan kepada mereka tuntunan Rasul, mereka menafikannya dan mereka lebih suka tuntunan-tuntunan yang datang ajaran-ajaran kafir, ya, dan demokrasi dan lain-lainnya susah. Gimana mau semakin baik keadaan? Lihat kan yang dijanjikan bahwasanya apabila kita bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka perkara tersebut korid, yakni sebentar. Gak lama. Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, perhatikan, "Inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imami." Sesungguhnya bentuk kemunafikan pertama seseorang ya, adalah ketika dia mulai mencela-cela penguasa yang ada. Ah, udah mulai terbuka pintu kemunafikan pada ini. Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu dia berkata antara ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar di Tamhid. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah dia berkata, "Ma sabba qaumun amirahum illa hurrimu khairahu." Tidaklah sebuah kaum mencela-cela pemimpin yang ada kecuali pasti langsung diharamkan atas mereka kebaikan-kebaikan pemimpin tersebut. Langsung pemimpin tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memenuhi hak-hak kita. Karena apa? Karena kita mensolat selalu. Kemudian juga Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah dia berkata, kum wa ta'na 'ala al-a'immah, fa inna ta'na alaihimul haliqah Hati-hati, jauhilah oleh kalian celaan-celaan terhadap pemimpin karena celaan terhadap mereka adalah haliqah. Haliqah itu yang nyukur habis botak. Namun bukan kepada rambut maknanya kepada agama kita. Yani ketika seseorang mulai mencela-cela pemimpin yang ada, maka mulailah kerusakan terjadi pada agamanya. Nifak itu tadi, sifat nifak tadi sebelum. Adapun subhat-subhat yang ada yang kita hadapi ketika menyampaikan konsep Ahlus Sunnah ini. Di antara yang subhat dari golongan Haraki dan Hizbiyah, di mana mereka berkata, Aturiduna antuqaddisu, apakah mau kalian mau mensucikan, mentakdis penguasa yang ada sehingga sampai segitunya mentaatinya, yang mengagungkannya. Maka demi Allah, jawaban kita, tujuan kita bukan memuliakannya, berlebihan, mentakdiskannya, mensucikannya, demi Allah. Bukan pula kita menjilat-jilat mereka sebagaimana yang dituduhkan kepada kita ahlu sunnah. Demi Allah. Karena ini memang yang datang perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berlebihan padanya. Ya. Dan kita mentaati mengagungkan mereka bukan maknanya kita meridhoi kemungkaran yang terjadi, tidak. Kita diperbolehkan membenci mereka yaitu membenci kemungkaran yang terjadi sebagaimana datang keterangannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap diuji kita untuk tetap menerima keberadaan mereka sebagai penguasa. Inilah sikap di tengah sikap kita yang di tengah. Tidak seperti yang terlalu berlebihan seperti Syiah yang melebih-lebihkan mengagung dalam mengagungkan eh, pemimpin-pemimpin dan penguasa mereka sampai titik mentuhankan, mengagungkan dan mentakbirnya itu gaya Syiah. Tidak juga seperti Khawarij yang mencela-cela sampai mengkafirkan para penguasa mereka. Kita di tengah sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangan-larangan tersebut kita sebutkan, maka tujuannya adalah bukan untuk menegaskan kesucian para penguasa, tidak. Mereka manusia, yukti wa yusin. Namun yang ditujukan adalah menjelaskan bahwa betapa besarnya tanggung jawab yang diwakilkan atas mereka pada penguasa. Wallati la yuqamu dzalika ala sabilil matlum. yang tidak dapat tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik kecuali apabila rakyatnya mentaatinya, mengagungkannya, menghormatinya. Yani ketika rakyat tersebut tidak lagi mentaatinya, mengagungkannya, yang ada malah mencela-celanya, maka mereka pun tidak dapat menjalankan tanggung jawab yang besar yang diembankan atas mereka. Maka berantakanlah urusan umat semuanya. Ya? Syekhul Islam rahimahullah berkata, "La'allahu la yu'raf ta'ifatun kharajat 'ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasad ma huwa a'zamu min al-fasad allati arjalaha." Ini yang kita sampaikan di awal-awal. Bahwasanya ketahuilah, tidaklah sebuah kaum berontak kepada pemimpin atau penguasa yang ada, menjatuhkannya kecuali pasti kondisi yang terjadi berikutnya pasti lebih buruk daripada yang sebelumnya. Diniatkan menjatuhkan penguasa yang ada ini untuk memperbaiki kondisi Misi. Tapi yang ada kondisi yang terjadi sebelumnya pasti terjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat, ketika Abbasiyah menjatuhkan Umayyad, demikian sejarah perjalanan Islam. Oke? Okay? Abbasiyah menjatuhkan Umayyah. Mana rekor yang lebih baik? Dari Abbasiyah atau Umayyah? Umayyah, bagaimanapun mulai merosot. Mulai kerusakan banyak terjadi di Abbasiyah, mulai masuk akibat akibat susi dan lain-lain di Abbasiyah. Kemudian Abbasiyah pun digulingkan, terjadilah perpecahan dan negeri kaum muslimin terjadi menjadi negeri-negeri kecil dan lain-lain. Kerusakan mulai semakin menyebar. Ya, terus merosot kondisi kekuatan dan kualitas umat seiring berjalannya waktu semakin terjauhkan dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pergantian pemimpin yang ada selalu saja dengan cara-cara yang diharamkan, dengan cara kudeta, dengan cara menggulingkan, dengan cara-cara yang apa namanya e, tidak dibenarkan oleh syariat tidak dibenarkan oleh syariat termasuk yang terjadi di era-era ini sekarang di Mesir di Irak di Libya di, di Tunis dimanapun negeri-negeri yang menjatuhkan penguasanya kemarin okay, ya, tidaklah kondisi mereka sekarang lebih baik daripada dulu Sebagaimana negeri kita yang dulu menjatuhkan penguasa yang ada. Tidaklah kondisi berikutnya lebih baik daripada kondisi sebab sebelumnya. Ya, kalau di di truk-truk tuh di Jakarta suka ada tulisan. Cie, cie le, masih kenaan zaman kudo. Ada gambar almarhum, astagfirullah. Ya mana masyarakat zaman ini, aman. aman zaman ya, ini Zaman Husni Mubarak itu dulu, kalaupun mungkin ekonomi nggak terlalu kaya, tapi keamanan luar biasa. Sekarang Husni Mubarak turun, akhirnya yang menjadi Husni Mubarak penting. Kan? Akhirnya yang jadi inceran oleh para kriminal adalah para mahasiswa asing. Dirampok apa, seseorang datang dengan senjata otomatis menghampiri mobil salah seorang mahasiswa, dirampok. Itu yang terjadi sekarang. Mau ngaji, mau apa, sama masyarakat diincer, jadi susah, nggak boleh. Keadaan jadi lebih buruk. Menuntut ilmu nggak lagi tenang seperti dulu, nggak asyik lagi kayak dulu. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah pun berkata, demikian yang terjadi di umat ini dari zaman ke zaman. Seperti orang-orang yang mencoba berontak dari Yazid bin Muawiyah di Madinah. Kemudian juga Ibnul Ash'ad yang melakukan pemberontakan, yang mencoba berontak dari Abdul Malik, yang Abdul Malik Ibn Marwan di Iraq. Irak. Begitu juga Al Ibnul Muhallabi yang mencoba memberontak dari anaknya sendiri di Khurasan. Udah gitu Abi Muslim Al-Khurasani yang juga berontak di Khurasan, ya kan? Kemudian juga yang berontak dari Mansur di Madinah dan juga di Basra. Wa amsal haula ila hadzal asr. Semua itu semuanya memberi pelajaran kepada kita sampai masa kini bahwa kondisi tidak lebih baik ternyata setelah melakukan usaha pemberontakan. Justru kerusakan terjadi lebih be lebih besar. Ya, maka Islam memberi solusinya apa? Sadar, terima yang ada, kelak Allah akan perbaiki kondisi apabila kita lewati dengan sa dengan sabar dengan baik. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata, maka dari situ yang masyhur dari mazhabnya ahlu sunnah bahwasanya annahum la yarawun al-khuruj 'ala al-a'immah bahwasanya mereka tidak pernah memerintahkan, tidak pernah membenarkan pemberontakan terhadap para penguasa, memerangi mereka dengan pedang, ya kan? Kalaupun mereka melakukan kezaliman, sabar, taati sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih yang banyak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan pemberontakan dan memerangi mereka hanya akan menjadikan fitnah yang agam yang lebih besar dan kerusakan yang lebih besar ya kan? daripada kezaliman yang mereka lakukan. Tapi ada yang berkata salah satu syubhat lain, Ustaz, tapi para imam-imam tersebut menyeru untuk mentaati pemimpin termasuk Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Oke. Okay? Dikarenakan para penguasa yang ada pada zaman mereka kan menerapkan syariat Islam. Siapa bilang? Siapa bilang para penguasa di zaman Ibn Taymiyah, para imam tersebut menerapkan syariat Islam? Siapa bilang? Anda tahu? Builders, Jezenkir, itu hakim penguasa zamannya Ibn Taymiyah. Ya, itu meyakini wisdatul wujud. Sufi yang sesat. Meyakini wisdatul wujud kesalahan mereka bukan hanya di fikih, bukan hanya di amal, tapi di akidah, di keyakinan. Di akidahnya juga nggak nanggung. Di tauhid, di poin inti akidah. Kenapa ini yang menyuruh manusia untuk memerintah kepadanya? Ada hadiah jenderal perang, kalau mau. Imam Ahmad bin Hanbal. Penguasa yang ada katanya menerapkan syariat siapa dia? Penguasa yang ada kufur, memaksakan ke Quran. Yang kayak gini yang bilang menerapkan syariat Islam, terus yang tadanya yang kayak gimana? Tapi tempat mereka menyuruh untuk mentaatinya. Jadi nggak ada, nggak ada, nggak ada uh, celah di situ, nggak ada, nggak ada lagi Eh, seseorang dapat ngeles di situ bahwa diperintahkan untuk mentaati karena yang diterapkan adalah syariat Islam. Nah, nah, nah. Selama penguasanya Muslim itu patokannya, bukan syariat yang ditetapkan. Selama penguasanya adalah seorang Muslim yang masih menjalankan keislaman, kalaupun belum baik keislamannya, banyak hal-hal kemungkaran yang dia lakukan. Itu patokannya. Bukan syariat yang ditetapkannya atau undang-undang yang ditetapkannya. Bukan itu patokannya. Ya. Kemudian hmm. Waqad nabbaha imam Ibn qayyim rahimahullah. Imam Ibn qayyim rahimahullah telah menjelaskan betapa pentingnya perkara ini. Di mana dia berkata di dalam I'lamul Muwaqi'in bahwasanya al-inkar bil mulati wal muruk bil khuruj alaihim asasu kulli syarrin wa fitnah ila akhir ad ya kan? Mengingkari, memberontak terhadap para penguasa dan raja-raja yang ada adalah sumber fitnah dan kerusakan yang terjadi di setiap zaman selama perjalanan umat ini. Ya, istazana sahabah radhiyallahu anhum, bahkan para sahabat telah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi para penguasa-penguasa yang buruk dan zalim itu. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kita menemui mengalami para penguasa yang serakah, zalim, yang korup itu, afala nunabizuhum bisaif?" Bolehkah kita menghajar mereka dengan pedang kita, yakni mengangkat pedang memberontak melawan terhadap mereka. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan ma aqamu fikum as selama mereka masih mendirikan pada kalian salat." Ini masih mensiarkan siar-siar Islam. Sholatnya, zakatnya, hajinya masih diatur. siar-siar Islam itu masih dijalankan. Sezalim apapun tetap tadi. Ya? siar bukan syariat. Oh, siar-siar itu Islam. Ya? Kemudian Nabi pun shallallahu hadis tersebut diriwayat Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man doa min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dia benci dari pemimpinnya, maka agar dia bersabar. Wala yanza'anna yadan an dan janganlah dia menarik tangannya dari ketaatan. Wa ta'ammal ma jara 'ala islam dan perhatikanlah yang berjalan di dalam sejarah perjalanan Islam, baik fitnah-fitnah, pemberontakan-pemberontakan yang besar ataupun yang kecil. Dan siapa yang melihat dan meneliti hal ini, dia akan melihat bahwasanya sumber semua fitnah-fitnah yang terjadi pada umat Islam adalah dikarenakan hilangnya nilai ini, ilmu ini dari umat. Dikarenakan umat seringkali tak tahu bagaimana menyikapi penguasa yang ada. Akhirnya terjadilah seringkali pemberontakan, terjadilah seringkali fitnah dan lain-lain. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dia melihat sebesar besarnya kebungkaran, yaitu apa? Kesyirikan di rumah Allah, disembah selain Allah di rumah Allah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dia melihat sebesar besarnya kemungkaran, namun dia tak memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran itu. Rasul tidak memaksakan hal itu. Kenapa? Yang melakukannya para penguasa yang ada di sana ketika itu. Lakin lama fatah Allahu maka, namun Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala taklukkan Mekah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun ingin merubah bentuk Masjidil Haram, bentuk Ka bentuk Ka'bah, bentuk Ka'bah yang ada waktu itu terlalu kecil tidak sesuai dengan pondasi Ibrahim sana pada waktu kaum Quraisy membangunnya mereka kurang dana, jadi membangun lebih ke sejarah Ismail itu yang begitu tuh, oke? Okay? Itu di dalam Ka'bahnya sebenarnya. Rasul ingin menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali sesuai dengan pondasinya Ibrahim alaihi salam sebenarnya tapi masih tidak dilaksanakan oleh Rasul. Kenapa? Takut fitnah yang terjadi karena umat belum siap, akidahnya belum terlalu kuat melihat Ka'bah dihancurkan, menghindari fitnah yang lebih besar akhirnya Rasul pun tinggalkan kewajiban ini. Ini kewajiban Rasul sebenarnya untuk berubah hal itu. Namun ketika hal tersebut akan membawa kepada fitnah, kepada masalah yang lebih besar, maka pada saat itu kewajiban pun digugurkan. Ya. Baik. Dan yang terakhir, wal khuruj kama yakunu bisayfi silah yakunu bil kalam. Yang namanya berontak terhadap penguasa, sebagaimana dilakukan oleh pedang dan senjata, juga ketahuilah bahwa nama di sisi syariat pemberontakan pun dihitung dari lidah dengan pembicaraan. Kenapa demikian? Tidakkah kita lihat bahwasanya aslul khawarij pada dahulu kala intinya hanya dari perkataan yang dilakatakan oleh Zulhuwaisirah itu. Ketika dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan pembagiannya dan tidak sesuai dengan keinginannya, dia hampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, dia berkata apa? Bertakwalah kepada Allah ya Muhammad, ya, ya Rasul, dan berbuat adillah dalam pembagian Rasul pun memarahi, memarahinya dan berkata, Nah, ini meluruskannya bahwa dia telah berada di atas kesesatan ketika dia mengira bahwa dia tahu konsep yang lebih adil daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata, wahai buat doh, laulam akun, ada ada lunas. Kalau bukan aku manusia yang paling adil, terus siapa lagi? Kemudian orang pun pergi dan Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya min bi'bi akan keluar nih dari orang ini, ya minta para pengikut orang ini, kaum yang ya, nih kila benar, anjing-anjing neraka, kaum yang uh, uh, dari agama sebagaimana terpelakatnya anak panah dari busurnya dan lain-lain. Maka dia disifati khawarij hanya karena apa? Hanya karena perkataannya kepada Rasul. Nah, kan? ketahuilah bahwa mulai berkata menjelek-jelekan penguasa, mengkritisi penguasa kepada para rakyatnya. Ini sudah termasuk bentuk pemberontakan terhadap penguasa dan seseorang. Ketika dia mati dalam keadaan ini, sedang melakukan kegiatan ini, berprotes, berdemo, maka dia mati termasuk nabi bangkai jahiliyah. Kalaupun belum mengangkat senjata, Termasuk dengan pena juga. Ya. Termasuk dengan lidah. begitu, Ya. Nah, hilangnya poin-poin ini, manhaj ini, konsep ini dari ahlu sunnah lah di mana, mulai ahlu sunnah, eh, eh, dari, dari umat lah di mana akhirnya mulai umat Islam terjadi banyak perpecahan, terjadi banyak fitnah di tubuh umat Islam umat Islam. Maka ikhwan rahimahumullah, barakallah sih kami tahu mempelajari akidah, mempelajari manhaj adalah sesuatu yang berat dan bikin ngantuk. Kami paham. Tapi ketahuilah itu hal yang penting, itu ilmu, itu ilmu, itu sebelah situ itu ilmu. Oke? Okay? Ilmu bukan hanya terbatas pada tazkiyah nufus yang mungkin kalian gemari, yang kalau ada materi-materi tazkiyah nafas langsung tumpah-tumpah mesti sampai luar. Itu cuma kulitnya ilmu. Itu cuma buat menghibur hati, menguatkan hati. Adapun ilmu yang benar-benar menjadi mendasari hati kita, memberikan konsep bagi agama kita, ini ilmu-ilmu demikian. Yang memang akan terasa lebih berat dalam mempelajarinya. Lebih menahan ngantuk. Nah, bersabar, minta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang-ulang kajian kita ini, kalau dapat rekamannya, ulang-ulang, pahami dengan baik. Kemudian juga lihat penjelasan-penjelasan para para para asyafir rahimahumullah tentang konsep ini dalam mentaati pemimpin, dalam bernegara dan lain-lain. Salah satunya adalah yang kami rekomendasikan oh, kajian yang dari eh, Akhuna Sufyan Baswedan, Habibullah. Sufyan Baswedan ada kajiannya bagus, Tauhid Beres Negara Sukses. Tauhid Beres Negara Sukses. Tonton itu. Oke? Okay? Jangan yang dongeng-dongeng doang yang ditonton, yang siro-siro, yang cerita-cerita, kan nangis-nangis. Udah kelas terus keluar, nggak tahu, nggak nambah ilmu apa tuh? Ya kan? Hadiri kajian-kajian rutin. Hadiri kajian-kajian rutin. Ya, hanya dengan kajian-kajian rutin itu kita bisa memahami manhaj dengan baik. Ya, jangan ngaji waktu tablik akbar doang doang. mengaji waktu tabut akbar doang. lagi di kajian rutin, ilmu tuh di situ. Ilmu tuh cuma kupas, cuma cuma cuma kulitnya doang yang disampaikan di tablik akbar tuh. Ya, baik semoga dapat dipahami. E, kita lihat pertanyaan yang masuk seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan bagi kita bukakan bagi kita pintu-pintu ini Mati seperti jahiliyah itu apakah sudah di luar Islam? Barakallahu fiik. Tidak. Orang-orang Khawarij ini hanya kita hukumi fatik. Orang-orang yang berontak terhadap penguasa ini bagaimanapun tidak kita hukumi keluar dari Islam. Tidak. Ya. mana yang tidak seperti kita menghukumi Ahmadiyah, Syiah. Itu sih emang udah di luar Islam. Kita tidak mengkafirkan mengkafirkannya, ngapain capek-capek. Mereka udah mengkafirkan diri mereka sendiri dengan keyakinan mereka. Kita nggak kafir-kafirin orang pun, Ngapain capek-capek. Dia udah emang bukan muslim. Mereka udah mengkafirkan diri mereka sendiri dengan konsep yang mereka yakin. Oke? Okay? Nah, ada pun khawarij dan lain-lain, itu tidak membuat seseorang menjadi non-muslim mereka melakukan kesalahan yang fatal dan parah namun tidak membuat mereka menjadi seorang non-muslim mati jahiliyah maknanya mati dalam kondisi terhina mati dalam kondisi kacau seperti kaum jahiliyah dulu mereka seringkali mati berebut berantem ribut kabilah satu dengan yang lainnya karena apa tidak ada penguasa satu yang menyatukan mereka bangsa Arab jahiliyah dulu Ya kan? Maka mati terhina adalah mati di mana matinya seperti mereka berbunuh-bunuhan satu sama lain seperti tidak ada yang mengatur. Ya. Bolehkah kita menjadi perantara seseorang untuk seseorang sebagaimana Rasulullah membantu Julaibib dan sebagaimana kita eh, sebenarnya kita Julaibib ini? Kita Julaibib, Julaibib radhiyallahu anhu ini eh, seorang muda, ya Begitupun istrinya, istrinya juga seorang budak. Eh, siapa nama istrinya siapa? Julaibib dan? Ayo, siapa yang ingat? Hah? Ya, bahaya dah. Ayo. Hmm? Ayo budak yang umum mukminin eh, budak yang umul mukminin kira ah. kirain dengan cerita beginian cuman terus diingat gitu eh dilupain juga sama aja lewat Apakah penentuan awal puasa atau hari raya yang jadi bagaimana? Ini pertanyaannya langsung pada poinnya. bagaimana apakah boleh kita membantu seseorang untuk mengenal orang lain, yakni permasalahan rumah tangganya boleh, kemudian mengenalkan satu orang dengan orang lain juga boleh. Oke. Okay? Dengan tujuan untuk menik menikah jadi jadi jadi comblang itu boleh? Boleh. Haram. Dan itu kita dapat pahala yang selama mereka masih bertahan di dalam pernikahan, pernikahan, oke. Okay? Berusaha untuk meminta tolong kepada orang juga untuk melamarkan orang lain boleh? Boleh ya ini terjadi. Namun yang keliru dan merupakan bid'ah ya, yang merupakan bid'ah yang terjadi di kalangan ikhwan sekarang adalah di mana mereka bikin CV. Iya. Nama, usia, warna rambut, belahan, belahan rambut sebelah kiri kanan apa apa di jidat kali sebelahnya pakai golok. Begitu warna mata, kerjaan. Udah ngaji berapa tahun, ustaz siapa aja, mencari wanita yang bla bla bla bla disebar di WhatsApp deng deng deng deng deng oh gua udah kayak akhwat punya HRD pakai sisi wah Allah itu bid'ah dosanya ngalir sama orang yang pertama kali ngajarin ngebanting harga lelaki maka nah, bagi lelaki-lelaki yang pernah terjerumus kesalahan ini tobat istighfar kalau masih mau terus dengan kesalahan ini syukur jenggotmu Gak pantas jadi lelaki Lelaki dan tim harga begitu yang penyebab jahul. Apaan nyebar sisi hari-hari saking gak tahan? Sabar, tahan. Allah belum kasih jodohmu, tahan. Dan itu hanya menjadi pembenaran hawa nafsumu untuk tidak cari kopdar. Oke? Okay? ketemu kali ada yang nyambung sama ini oke ketemuan janjian satu udah dapat yang ini nanti disebar lagi jala kali ada yang nyangkut emang nggak pernah jadi bandel kita gitu. tahu udah nah kita tahu akal bulu ini udah itu nggak nggak sama sekali agama tidak membenarkannya itu adalah sunnah sayyi'ah sunnah yang buruk yang mengalir dosanya kepada orang yang pertama kali mengajarkannya dan mentrenkannya maka bagi yang melakukannya bertaubat segera. Bagi para wanita, jangan kau memilih lelaki yang nyebar sisi begitu. Cari lelaki yang bermental baik, yang kencang mentalnya, bukti busuknya mental lelaki, lembeknya ke lelaki ketika dia pernah mengalami di dalam hidupnya nyebar sisi Allah, sisi nyebar. Kesian, udah, udah, jangan mulu. Tuyul. Maka bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mental itu. Ya, jangan banting harga. Apakah penentuan puasa atau hari raya dengan pemerintah adalah bentuk tidak taatnya seorang hamba kepada penguasa yang sah? Ya, Bentuk kepa, eh, ketaatan kepada penguasa yang ada adalah ikut puasa bersamanya dan juga berbuka bersamanya dan sholat bersah bersamanya. Oke, terutama untuk induksi industri, Idul Fitri. Ya. E, bolehlah setiap kelompok berijtihad, berijtihad dan lain-lain, tapi tetap yang punya kuasa untuk ditaati siapa? Yang punya hak untuk ditaati tetap pemerintah. Ini tuntunan salafus soleh dalam hal ini. Contoh, uh, Abdullah bin Mas'ud ketika sholat di belakang Khalifah Utsman bin Affan. Oke, okay? sholat di Mina. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sholat di Mina sempurna empat empat rakaat zuhur, empat rakaat asar. Nah Abdullah bin Mas'ud bilang, aku ini sholat di belakang Rasul di Mina, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, semuanya dua-dua, nggak ada yang empat. Tapi Utsman dengan istihadnya radhiyallahu anhu dia bikin empat. Nanti pertimbangan Utsman kenapa begini ada. Ini pembahasannya di lain kali. Cuma ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu kenapa? Kau ikut sholat empat rakaat juga? Atau keluar sendiri sholat dua? Enggak, aku tetap ikut empat gimana pun. Kata Ibnu Mas'ud. Kenapa demikian? Al-khilafu syar. Gimana pun mengkhilafi pemerintah, berbeda pendapat dengan pemerintah, ya. Apalagi bukan perkara yang memang telah disepakati mutlak. Gimana pun itu buruk, lebih buruk. Ya? Lihat, istihad yang benar mungkin kita setuju yang istihad Abdullah bin Mas'ud kenapa lebih sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar. Ajaran Utsman ini baru. Oke? Tapi tetap saja yang punya hak untuk ditaati oleh rakyat itu bukan Abdullah bin Mas'udnya tapi Utsman bin Asalnya jadi dia tetap mentaati masjid. Asalnya kenapa? Memisahkan diri dari barisan. Sholat sendiri dua rakaat juga bahkan lebih buruk. Daripada hanya sholat empat rakaat itu. Dan tongkat rakaat ini baik juga ternyata karena ijtihad Utsman radhiyallahu anhu tepat juga panjang ceritanya ya yang aku lihat. Bisa jadi setiap kelompok beristiadat menentukan hari puasa hari ini, hari lebaran hari ini. Boleh, boleh, boleh. Terserah, terserah mau istiadat. Sebenarnya sih kalau mau dikatakan ente mah kagak mantas ijtihad, punya ilmu apa ente mau ijtihad? Gak pantas, udah menguasai tools ijtihad belum? Alatul ijtihad. Gak pantas, aduh udah kayak sok ya. Mau ijtihad, ijtihad. nah itu belum pantas ijtihad, sebenarnya. Tapi katakanlah mau menyentuhkan waktu puasa, ah, oke, okay, terserah. Tetap, tapi siapapun yang punya hak untuk ditaati, ormas, ormas-ormas itu, oke? Okay? atau pemerintah? Maka sami'na wa Kalaupun mungkin kita lebih membenarkan yang dikatakan ormas tertentu, maksudnya pendapat kita lebih sesuai kata ormas itu, kata ormas itu, tapi tetap yang punya kuasa untuk ditaati, hak untuk ditaati adalah pemerintah. Maka taati mereka. Kecuali nanti di Idul Adha. Idul Adha pembahasannya lebih dalam deh yang menurut anda. Kenapa? Ada berkaitan dengan wukuf. Dengan wukuf. Jadi bicara itu dan buka pintu khilaf lebih lek Lebih lebar. Termasuk bid'ah mengazankan dan dikomaskan bayi saat lahir. Iya, jangan, jangan diazani waktu lahir, jangan. Kalau habis diazani, ini bayi lari lagi puasa dulu dulu Bolehkah di hadis doif diamalkan atau dijadikan landasan dalam berhujah? Nggak boleh. Nggak boleh. Doif yang masa ini ya, doif masa ini. Dulu ulama bilang hadis doif boleh diamalkan di dalam fadl Iya, Ini perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Turmudi dan lain-lain. Nah, perkataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain-lain. Oke, di mana mereka seringkali mendoakan beberapa hadis, tapi ketika ditanya tentang sesuatu mereka berhujah dengan hadis doif itu. Dan mereka berkata, al baif eh, yahtaju bihi fil sabail Hadis doif itu boleh digunakan untuk hujah di bab fadail, amal. Nah, Imam Turmudi rahimahullah yang datang setelah zaman mereka melihat ini kok hadis katanya doif tapi kok masih dibolehin, masih dipakai dan lain-lain. Dia lihatlah hadis-hadis ini yang digunakan oleh guru-gurunya Imam Ahmad dan lain-lain, Syafi'i dan lain-lain. Ternyata hadis yang masih yang dibilang doif dan mereka masih bilang masih bisa dipakai itu boleh digunakan untuk berhujah itu doifnya nggak sembarang doif bukan doif yang ngaco palsu gitu nggak juga tapi do'if yang fihi syai'un minal kuwat. Do'if yang masih memiliki kekuatan sedikit pun. Nanti kalau dicarikan jalur-jalur lain, kekuatan ini bertambah dan naiklah dia dari daerah mardud, dari daerah tertolak, masuk ke daerah makbul, diterima. Kalaupun tidak sampai derajat sohi. Nah, dibuatlah oleh Imam Turmuzi untuk hadis-hadis doif yang boleh dipakai demikian nih, oke? Okay, dibuatlah istilah baru, terminologi baru oleh dia, dinamakanlah Hasan. Ini Hasan pertamanya tuh itu dia yang mempopulerkannya di dalam kitabnya Sunan. Hasan ini adalah hadis-hadis doif itu yang masih bisa dipakai untuk berhut. Ya, dicarikan lagi jalur-jalur lain ternyata kuat. Masuk dia melewati batas dari mardut, dari ditertolak, masuk ke batas mak makbul terterima. Kalaupun makbulnya nggak sampai derajat sahih, tapi masih diteri, diterima hasan. Oke? Okay? Nah, jadi kalau masa sekarang masih ditanya, Ustaz hadis doif masih dipakai nggak? Kalau doif masa kini udah nggak lagi. Doif dulu yang masih boleh dipakai, itu zaman sekarang namanya udah hasan. Bukan doif lagi. Dan sebagian orang selalu membenarkan beberapa hal dengan hujah ini kan. Nggak boleh, nggak boleh. Rasul mengazankan Hasan itu hadisnya doif. Ah, hadis doif kan kalau fadoil boleh. Loh, loh, loh. Enggak, itu zaman dulu, cerita dulu. Kalau kita memahami sejarah mustalah hadis, nggak begitu. Terus kalau udah doif masih dipakai juga doifnya, doif yang ngaco, palsu. Masih boleh juga dipakai, ya ngapain ada mustalah hadis kalau begitu mah. Ngapain ulama susah-susah meliti hadis kalau ujung-ujungnya doif masih boleh di pakai maknanya doa yang sembarangan boleh dipakai sepalsu-palsunya hadis doa boleh dipakai <laughs> ya itu mah orang yang pengen beragama dengan hawa nafsunya namanya sembarangan agamanya Jadi, iya. bagaimana cara menyikapi seorang pemimpin keluarga yang istrinya mu'alaf tapi pemimpin keluarga ini tidak membimbing istrinya tidak membimbing istrinya yang ada malah sangat emosian, sulit mengendalikan emosi. Bagaimana? Maka ya, kalau misalnya permasalahan yang ada sesuai sebatas dengan pertanyaan ini, oke, okay, maka jawabannya adalah agar si lelakinya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera jalankan apa, kepemimpinannya di rumah tangga dengan baik dengan baik kalau dia tidak bisa mengajarkan kepada istrinya tentang agama, istrinya mualaf kan? Kalau dia nggak bisa, maka kondisi dan atau fasilitasi istrinya untuk mempelajari agama. Carikan ustaz, dan ya atau hadirkan dia di pengajian, antar jemput dan lain-lain. Demikian kalau memang pertanyaannya sesuai dengan yang tertulis. Tapi yang namanya permasalahan rumah tangga, seringkali kita ini nggak bisa menerima pertanyaan dari satu pihak. Oke? Okay? Ini karena satu pihak, kemudian katanya suaminya suka marah-marah, ya kan, emosinya nggak terkendali. Ana rasa dia menikah dengan seorang lelaki yang waras, yang nggak marah tiba-tiba, genunglah. Itu sih gila. Dia marah ada alasannya, ada penyebabnya, dan itu tidak mungkin diceritakan di dalam sekari Oke? Okay? Maka seringkali pertanyaan rumah tangga itu enaknya ditanyanya pribadi langsung ketemu. Nah, nggak nggak nggak nggak lewat begini. Setuju? Iya. Menurut penjelasan persamaan dan perbedaan manhaj dan madhab. <laughs> Manhaj ini lebih cenderung ke oh, dari satu sisi beberapa hal sama, dari sisi lain berbeda. Ya, manhaj ini lebih mendasar daripada manhaj mazhab ini hanya masalah gaya berkesimpulan dalam fikih. Ini yang biasa dipahami dengan makna mazhab. Awas. Mazhab adalah gaya berkesimpulan dalam fikih. Metode berkesimpulan dalam fikih. Ada Hanafiyah, pengikut imam, siapa namanya? Nu'man bin Sabit rahimahullah Nu'man ibnu Sabit rahimah Allah. Ada Hanafiyah, ada Malikiyah, Malik bin Anas, ada ada Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ada Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Maknanya, setiap paham ini memiliki eh, konsep, memiliki eh, metodologi tersendiri dalam mencari kesimpulan. Ini, metodologi inilah yang disebut mazhab. Sebenarnya, kita seringkali mengira yang namanya mazhab itu kesimpulan-kesimpulan yang poin-poin intinya. Oh kalau mazhab syafi'i ini begini, kalau mazhab syafi'i ini wujudnya begini, begini. Enggak, nah, mesti begitu. yang seringkali kita baca di dalam satu mazhab, dalam satu permasalahan, di dalam satu mazhab ini bisa dua dan tiga pendapat. Kenapa? Metodologi cara mencari kesimpulannya sama, tapi bisa jadi sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Ini mazhab. Dalam fikih biasanya lebih cenderung dalam suci lebih cenderung digunakan kata mazhab lebih sering dalam fi dalam fikih. Tapi yang namanya manhaj itu lebih man mendasar. Manhaj ini bagaimana konsep dasar dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah, kemudian bagaimana dalam memahaminya dan mempraktekannya manhaj kita, manhaj salafus soleh. Maknanya kita memahami Al-Quran dan Sunnah dan mempraktekan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga mempraktekan agama ini adalah sebagaimana yang diajarkan oleh sah salaf, yaitu para sahabat sahabat. Kita menafikan ide kita, ide kelompok, ide kelompok, ide kelompok, ide kelompok, nggak habis-habis. Kita gugurkan itu semua, kita lihat bagaimana sahabat memahami hal tersebut dan mempraktekannya. Gitu. Ini kita, makanya Dibilang manhaj kita manhaj ini lebih mendasar daripada manhaj. Karena apa? Manhaj ini termasuk masuk konsep akidah yang luas. Akidah kita dalam meyakini uh, akhirat, malaikat kita dalam masuk tauhid, dalam meyakini tauhid asma, bersifat seperti apa, beda kita dengan golongan selain kita seperti apa. Gitu kan, mereka mentakwil, mentakwil, mentakwil kita menerima sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita mentaati pemimpin, mentaati keberadaan pemimpin ini masuk ke manhaj. Ini hal yang sangat mendasar, lebih mendasar. Para imam itu, para imam-imam ahli sunnah, dari sisi manhaj sama. Mereka menjadikan juga setelah Al-Quran dan Sunnah, mereka menjadikan sebagai rujukan pendapat dan praktek salafus soleh. Nggak mau mereka bikin hal-hal baru yang tidak ada pada zaman salaf soleh, nggak ada. Dari sisi manhaj sama. Cuma dari sisi berhukum fikih memang masing-masing. Karena emang beda di negeri-negeri yang ada. Beberapa orang tahu hadis-hadis, pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui yang lain. Yang lain tahu beberapa hal yang tidak diketahui yang lain. Akhirnya seringkali sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Nah, perbedaan mereka ini yang kita bilang kemarin. bifu difuru, tidak diusul. Oke? Okay? Disuruh, tidak diusul. Perbedaan kita dengan golongan yang menyeberang sama kita, yang kita hukumi apa yang mereka lakukan bid'ah dan lain-lain, itu perbedaan kita bukan di furu, tapi di usul. Awas, mereka misalnya mereka meyakini bentuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kuburan arwah-arwah orang meninggal, tuh tauhid gak? Itu usul gak? Usul benar. Kita bilang yang kayak gitu syirik, dia bilang yang kayak gitu ibadah. Awas, Kenapa? jangan sampai mengira bahwa perbedaan kita dengan mereka itu sebagaimana perbedaan Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan lain-lain. Enggak, mereka sama. Para imam itu di akidah, di usul sama. Enak aja. Kita akidah, akidah kita, usul-usul kita beda sama mereka. Tegaskan hal itu. Jangan keder. ya? Bedanya manhaj sama manhaj. Manhaj lebih mendasar daripada manhaj. Bagaimana kita harus bersikap terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, ada yang tahlilan, yasinan dan sebagainya. Apakah kita harus berlepas diri dari mereka dan bagaimana hukum mak ma eh, makanannya? Barakallahu sih. Syuh. Ini semua dialami, bukan itu doang, ini juga. Jangan khawatir. Kemudian, you're not the only one. Kau bukan satu-satunya orang yang mengalami hal ini tetap baik dan ramah sama mereka di luar acara-acara bid'ah mereka. Gaul, nyamperin ke rumahnya. Assalamualaikum ahlan, punya apa habis dari mana punya oleh-oleh bagi. Tapi pas dia yasinan, tahlilan, diundang bagaimanapun baru tegaskan, sorry. Tapi ada yang meninggal bukan berarti nggak ngelayat. Awas, nggak yasinan tuh bukan berarti nggak ngelayat loh layak hadiri sampai mampir ke rumahnya dan eh, apa turut berduka cita hari itunya atau besoknya bawain apapun minuman dan lain-lain jangan sampai kita minum di rumahnya kalau bisa begitu jangan mau udah nggak ikutan yasinan tahlilan sama masyarakat sekitar ketemu juga muka kita bertekuk kayak dompet akhir bulan Aturusak jadi yang tadinya kebenaran yang mau kita sampaikan orang mental karena apa? Muamalah kita sehari-hari kita sampaikan dengan manis dengan baik aja. Ada aja yang menentang kita apalagi emang kitanya rusak juga lagi. Kitanya caranya salah lagi. Jadi, bagaimana menyikapi lingkungan sekitar yang masih menghidupkan hal itu? Benar tetap main, bergaul sama mereka, ramah dan mulia, bersikap mulia pada mereka di luar acara-acara bid'ah mereka. Ketika acara-acara yang mereka lakukan bid'ah, maka kesetiaanmu kepada Allah dan Rasulnya dengan baik, dengan halus, tolak keinginan mereka maaf. Saya meyakini hal yang tidak kau yakini. Saya tidak meyakini kebenaran ibadah tersebut saya nggak bisa hadir. Tegaskan hal itu. Itu sedang juga dia ngelihat kita begitu. Ya. Saya nah, kemudian saling beri hadiah, saling beri hadiah. Punya oh, dapat oleh-oleh berbagi sama tetangga. Ya. Kenapa? Hadiah ini akan melunakkan hati seseorang sehingga membuat orang saling mencintai. Makanya Rasul bilang tahadu Tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, saya kalian saling mencintai. Sehingga mereka pun siap mendengar keyakinan kita, agama kita yang tegas dan tidak sesuai sama mereka. Mereka pun akan dan, oh ya udah biarin deh, emang dia mau begitu. Tuh, lebih longgar. Karena apa? Karena emang di luar hal itu kita baik bagi hadiah dan lain-lain. Tapi kalau udah di luar hal itu juga buruk, kemudian melihat perbedaan agama kita, bawaannya jadi kebenaran ini mah. Oh, kebenaran sebelah sini juga beda sama kita. Dijelek-jelekin, dihancurin kita. Tidak sedikit yang sampai dipukul. Ya. Anda lihat karena kurang bijaknya kita menyampaikan kebenaran seringkali kalaupun yang dibawakan kita emang beneran benar. Yang benar tuh yang kita sebenarnya. Ya. Apakah kita harus berlepas diri dari mereka? Jangan. Ente meninggal tuh yang ngegotong dia, pada. Terus ente mau jalan sendiri ke kuburan. Tetangganya yang paling ini. Siapa yang tahu pertama kali ente meninggal nanti? Tetangga pun. Dengan saudara kadang malah lebih dekat mereka. Kenapa? Ada apa-apa mereka ada. Tetangga tuh hubungan baik kita. Kalaupun mungkin belum sholat malah kadang Ya kan? Belum berjubah dengan baik. Tapi tetangga kita. Apakah kita harus buang muka ketika ketemu? Enggak begitu cara dakwah. Enggak begitu. Tapi pertanyaan yang masuk habis, aku lupa melihat hadza wa astagfirullah li wa lakum. Terima kasih. Apa? Oh, ini tanya jawab. Iya, yeah. Iya. ada bonus sampai lupa. Tadi anak gue pulang Tangerang. Lihat, ada tanya jawab. Apa itu? Baca. yang begitu. Eh? Nah, nah. Yang jawab Anak tabok pakai gini. Lah bagi. sih? Siapa nama istri Julaidi? Mamen. Ya, Nek. Ya, kan ente yang kamerain dulu. Lontongnya kami nyender sih kalau ngaji, nyata. Nggak mau, karena nggak mau ngasih tahuin, lah. Emang enak. Eh? Tuyun. Hanya apa lagi ya? Wajibnya safar. berwajibnya mahram bagi wanita. Oke? Okay? Wajibnya mahram bagi wanita dalam melaksanakan umroh. Oke? Okay? Dalam melaksanakan um, umroh atau dalam melaksanakan haji, melaksanakan ibadah. Wajib kan mahram, wajib kan? Di antara ulama yang bilang tidak wajib. Bisa dipenuhi. Boleh. Nama ulama jumroh. Dengar sekali lagi. Ulama rahimahumullah bilang bahwasanya yang namanya safar bagi wanita itu wajib mahram. Begitupun ketika umroh dan haji. Mahram itu wajib. Oke? Okay? Nah, di antara ulama yang berkata bahwa mahram tersebut boleh digantikan dengan orang lain yang bukan mahram, siapa? Di antara ulama ahlu sunnah yang berkata demikian, siapa? Apa sih ini? Ada suara UFO. Hah? dimasukin apa? Hah? Akhwat ada yang mau jawab? Iya siapa? Hmm, Bang Hording lagi yang jawab tuh. Ayo. Iya, jalan. Jalan. Iya barakallah si Ibn Taymiyyah Ibn Taimiyah Allah. <laughs> Dia berkata bahwa wajibnya mahram sebagaimana hukum-hukum yang wajib dan Sebagaimana hukum-hukum yang wajib itu yang namanya hukum ya duru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum tersebut terjadi bersama seiring dengan ilahnya. Ilah ini latar belakang hukum tersebut. Diwajibkan mahram bagi wanita, latar belakang hukumnya karena apa? karena untuk demi menjaga keamanan bagi wanita tersebut. Maka ketika wanita itu pergi melakukan perjalanan bersama golongan kaumnya, kalaupun tidak bersama mahramnya, keamanan dia telah terpenuhi. Maka pada saat itu kewajiban mahrum pun jatuh. Oke, ya, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, berkah supaya luas maklumatnya. Di antara Ulama ahlu sunnah yang berkata bahwa musik itu halal. Ayo. Hotel. Makan sampai muntah. Ibnu Hazm al-Andalusi barakallahu fi. Ada. Di antara Ayo. <laughs> Kalau seorang sahabat yang dijuluki eh, salah seorang sahabat yang dikatakan asbahun nafi bi Yusuf alaihi salam manusia yang paling mirip dengan Yusuf alaihi salam. Ayo. Ayo. Yang paling mirip Yusuf alaihi salam Harim kayaknya tahu deh kalau cewek yang tahu. Coba tanya aku ada yang tahu kan? Bisa enggak ya? Eh? Mirip Yusuf pasti. Mirip Yusuf alaihi salam, siapa? Rasulullah Kahamat, Wah, bukan. Mimpi Yusuf, anak Islam. Bukan. Yusuf ini seorang sahabat dengan ketampanan luar biasa memang. Sehingga malaikat Jibril kalau datang seringkali menyerupakan rupanya dengan Behya. Tapi yang disebut oleh Rasul paling mirip sama Yusuf bukan Behya. Ayo, siapa? Inong lindong. Jabir bin Samurah. Nah. Sahabat yang diberi gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu siapa? Ya iyalah. Ya. Bacanya komik, nggak baca sirah, Ya iya begitu enggak masalah. Sahabat yang digelari Abu Turab, bapaknya debu. Barakallah fiik, Entah <laughs> Kemudian sahabat yang suaranya kencang benar, tapi dia dijamin surga. <laughs> apa? Kemarin nyender negeri. Nyender tinggalnya nyatas, bahu. Udah kayak jago otaknya, nampak. Baru kemarin tuh haji sampai itu. Harim, Harim. Bukan, kesembarangan aja lagi. Bukan para pelefik. Ketika turun ayat, Abu Bakar sama Umar berantem di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suaranya kenceng-kencengan. Akhirnya turun ayat yang menegur. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian lebih keras daripada suara Rasul dan janganlah kalian berbicara lah. Bukan. Dan janganlah kalian berbicara kepadanya sebagaimana kalian berbicara satu sama lain lantang gitu. Bisa jadi hanya karena itu hancur amalan kalian semuanya hangus dan kalian tak sadar. Umar nyeselnya abis itu sampai akhirnya dia kalau ngomong sama Rasul pelan ah, benar. Rasul kalau Umar ngomong begini Hah? Hah? Umar. Nah ada salah seorang sahabat yang lari, nangis, pulang. Karena apa? Suara dia gede. Ini jadi apa kan? Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Siapa itu sahabat? Masya Allah. Benar. Ujungnya ada kasih clue, boleh clue? Ya, ya. Al-Bunani. Nama kendo Ya. Sabit bin kais Al-Bunani. Ya. Ayo. Ah, yang gede deh. Kita kasih yang susah. Ini yang jawab sembarangan salah anak tamu. Maaf, yang benar anak tadi. Wanita yang mendapat gelar Zatun Mitaqain. Barakallah fiik. Dia lagi mau. Atur anak tabuk. <laughs> Barakallah fiik. Betul ya? Kemudian salah satu gelar bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selain Siddiq Atiq pakai kos Iya, anak terima deh. Nyangkut kali lidah ente. Saya bunda dulu. Sekian terima kasih perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain waktu. Aku lupa lihat wa astaghfirullah Di mana lakum. Pesan kami agar bersabar untuk menuntut ilmu. Ya kan hadir kajian-kajian rutin, bawa kitabnya, bawa kitabnya kalau ngaji.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 Asyhadu kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.